Andes Haji John Henry SH MH yang kami hormati Alustad Anas Burhanuddin MA Bapak Wali Kota Bapak Kapolresta Kediri Bapak Dandin tamu undangan dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan juga hidayah kepada kita sehingga pada pagi kali ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara tablik akbar dengan judul Bahaya Paham ISIS terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan harapan semoga kita semuanya bisa mengetahui hakikat dari ISIS tersebut, terbentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita dari paham yang berbahaya ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan acara tablik akbar pada pagi kali ini. Yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan Ponpes Imam Muslim Al Asari yaitu Al Ustad Abu Ammar Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sambutan yang kedua dari Bapak Wali Kota atau yang mewakili sambutan yang ketiga dari Bapak Kapolesta atau yang mewakili. Kemudian sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Dandim. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, kajian ilmiah. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Haji John Henry SH MH. Kemudian pemateri yang kedua yaitu al ustad Anas Burhanuddin MA. Kemudian acara yang ketiga yaitu penutup. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, masuki acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu dari pimpinan Ponpes Imam Muslim Al-Asyari kepada al ustad Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da Amma ba'du yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji John Henry SH MH selaku Kabak Luhkum Jiskum Mabes Polri yang kami hormati Al Anas Burhanuddin MA dosen sekolah tinggi di rosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang kami hormati Bapak Wali Kota Kediri atau yang mewakilinya Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yang kami hormati, Bapak Kapolres atau staf dan yang mewakilinya dan juga yang kami hormati Bapak Dandim Kota Kediri dan seluruh tamu undangan, para hadirin dan hadirat, para ikhwah, para akhwat, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kami selaku pimpinan yang ada di pondok pesantren Imam Muslim di kota Kediri ini, pada pagi hari ini, kami merasa berbahagia sekali telah mendapatkan penghormatan yang barangkali penghormatan yang seperti ini belum pernah kami mendapatkannya sebelumnya. Oleh karenanya, pada sambutan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Dr. Andes John Henry Sarjana Hukum MH secara khusus yang berkenan dan juga telah hadir di tempat kita ini atas kepercayaannya dan juga atas amanahnya yang diberikan kepada kami yaitu pondok pesantren Imam Muslim di kota Kediri ini untuk bisa bertemu dengan masyarakat kota Kediri dan sekitarnya dengan keperluan dan hajat memberikan pencerahan kepada kita seluruhnya dan juga kepada kaum muslimin yang ada di kota Kediri perihal adanya ideologi-ideologi yang benar-benar meresahkan agama dan juga meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karenanya, kami sampaikan untuk kali yang kedua, jasa khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Dr. Anderson Henry SHMH, secara khusus, dan pihak-pihak yang terkait dari Mabes Polri yang ada di pusat di Jakarta atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah. Hajat dari Mabes Polri untuk menyampaikan penerangan dan keterangan sekitar masalah ideologi yang berbahaya ini. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya. Dan juga pada Bapak Kapolres yang mewakilinya. Atas diperkenankannya kami dengan kesederhanaan yang ada pada kami. Dengan perkara-perkara yang sangat terbatas yang kami miliki. Untuk yaitu memberikan kesempatan terselenggaranya hajatan dari Mabes Polri memberikan pengarahan kepada masyarakat kaum muslimin tentang bahayanya ideologi yang meresahkan agama dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang selanjutnya kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya menyisihkan tenaga dan pikirannya untuk menghadiri undangan kami yang sangat sederhana dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada undangan yang sampai kepada Bapak kurang barangkali kurang lebih terhormat karena terus terang kami benar-benar dengan keterbatasan yang ada dengan kekurangan-kekurangan yang ada jujur dan sejujurnya bahwa kami memang masih yaitu banyak kekurangan di sana sini yang membutuhkan penyempurnaan di waktu yang akan datang. Kemudian selaku pimpinan dari Yansan Imam Muslim Al-Asari di kota Kediri dan juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Imam Muslim yang ada di kota Kediri. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa perkara tentang lembaga yang ada pada kami lembaga yang ada pada kami, yaitu Yayasan Imam Muslim al Azhari Kurang lebih kita taksih, kita dirikan pada tahun 2006 yang lalu. Berangkat dari hajat yang kaum muslimin, khususnya di kota Kediri. Dan meluasnya di sekitar kota Kediri. Di mana mereka berhajat. Adanya markas adanya tempat yang secara khusus bisa guna bisa kita gunakan untuk pembinaan mental, pembinaan rohani yang akan memberikan pelajaran-pelajaran sekitar akidah al-sunnah wal jamaah, sekitar ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah kepada para sahabatnya yang pertama. Maka pada tahun 2006 kita mulai untuk mencari apa-apa yang bisa kita jadikan sebagai sarana. Maka kemudian Berbelilah sebidang tanah yang ada di tempat kita ini. Dan kemudian kita segera memulai untuk membangun sebuah masjid dan beberapa lokal asrama dan lokal kelas untuk para santri. Sejak tahun itu, kegiatan dakwah kami tidak pernah berhenti. Sebagaimana sebelumnya sebelum kita memiliki markas ini. Di masjid-masjid, yaitu di tempat-tempat kaum muslimin yang beraneka ragam dan juga di tempat-tempat yang berbeda-beda. Yang kita undang beberapa ustaz-ustaz yang berpengalaman, yang berkompeten di bidangnya, untuk diajarkan akidah Ahlussunnah wal jamaah di masjid-masjid saudara kita kaum muslimin dari beberapa yaitu ormas yang ada di kota Kediri dan di sekitarnya. Bahkan sampai hari ini Alhamdulillah. Meskipun kita sudah memiliki markas yang ada. Dakwah sudah terpusat yaitu di pondok kita di Imam Muslim ini. Namun kenyataannya bahwa dakwah di luar benar-benar menunjukkan yaitu hal-hal yang cukup membahagiakan. Di mana ustaz-ustaz kita dan alim-alim kita tidak juga berhenti berdakwah hanya berpusat yaitu di dalam markas dakwah di Imam Muslim ini. Akan tetapi mereka memiliki majelis-majelis pengajian di kota Kediri, di masjid-masjid kota Kediri maupun yaitu di luar kota Kediri. Semuanya adalah fadlun minallah. Karunia dari Allah SWT. Kemudahan dari Allah SWT. Kalaulah bukan maunah dari Allah, misalnya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Oleh karenanya, kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang kita sampaikan kepada kaum muslimin. Akhirnya, kaum muslimin pun berbondong-bondong menuju ke tempat kita di markas kita ini untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan pencerahan sekitar akidah al-sunnah wa jamaah. Sekitar fikihnya al-sunnah wa jamaah. Sekitar tauhidnya al-sunnah wa jamaah. Dan kita bisa menyaksikan bahwa pada masalah yang sudah ada tertera jadwal jadwal pengajian yang sifatnya umum. Silahkan dihadiri oleh siapapun di antara kaum muslimin yang ingin menghadirinya. Dari data yang ada, sepanjang kita berdakwah di markas ini, yang hadir adalah tidak sekedar dari mereka-mereka yang datang dari nol tidak memiliki apa-apa. Tetapi mereka-mereka yang memiliki ormas yang berbeda-beda pun datang ke tempat kita. Ini menunjukkan bahwa dakwah kita, dakwah al-sunnah wa jamaah khususnya adalah di Pondok Pesantren Imam Muslim ini benar-benar mendapatkan tempat yang sangat baik. Tidak sekedar yaitu di intern atau yaitu di untuk kalangan kita sendiri tetapi juga meluasnya kepada ormas yang ada yaitu di kota Kediri khususnya dan sampai yaitu di luar kota Kediri. Kemudian pernah memang menjadi tanda tanya karena memang kita tidak memiliki bendera. Memang kita tidak memiliki simbol-simbol. Kita tidak memiliki rumus-rumus. Kita juga tidak memiliki baju-baju tertentu. Yang kita miliki adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Yang kita miliki adalah syariat yang diajarkan oleh para ulama al-sunnah wal jamaah. Sehingga banyak tanda tanya dari sana dan dari sini. Ada yang alhamdulillah datang ke tempat kita. Meminta keterangan, bertanya dan alhamdulillah kita paparkan, kita jelaskan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Ada yang barangkali masih takut-takut, malu-malu kucing, hanya bertanya di luaran. Setelah mendapatkan keterangan dari beberapa pihak, maka kemudian mereka pun menerima dan tidak ada masalah dengannya sampai tuduhan-tuduhan barangkali yang ditujukan oleh sebagian kaum muslimin yang belum mengerti siapa kita pun tidak luput kita dari tuduhan-tuduhan tersebut. Kita dianggap adalah orang-orang teroris yang berkumpul di markas Imam Muslim. Kita dianggap adalah orang-orang yang membawa ideologi yang baru yang menyimpang dari akidah al-sunnah wa jamaah. Kita dianggap pengusung gerakan-gerakan dakwah yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Demikian dan banyak sekali tuduhan-tuduhan. Akan tetapi alhamdulillah kita memuji kepada Allah swt dengan ilmu yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wa Jamaah. Dengan ilmu yang kita warisi dari ulama-ulama Ahlussunnah wa Jamaah, kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memang bertanya tentang tentang siapa kita. Alhamdulillah dengan pujian yang kita tuliskan kepada Allah swt semuanya bisa terjawab dan semuanya bisa yaitu ditunjukkan hakikat siapa kita. Termasuk para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Bapak Dr. Andes Henry, SHMH yang kami hormati. Dan Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya. Bapak Kapolresta dan juga yang mewakilinya. Atau tamu undangan yang lainnya. Termasuk bahwa bukti dari salah satu bukti bahwa kita adalah lembaga yang terbuka, lembaga yang semata-mata bergerak di bidang dakwah, penyiaran agama dengan akidah al-sunnah wal jamaah yang murni adalah kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita bekerja sama dengan wali kota. Dan sebagai bentuk buktinya adalah wujud. Kerjasama kita adalah beberapa bangunan fisik yang ada di pondok kita ini adalah sebagiannya adalah bantuan dari pemerintah kota Kediri. Jazahumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balas dengan setimpal kepada bapak wali kota yang lama karena itu adalah Bapak Wali Kota yang lama dan mudah-mudahan Wali Kota yang baru juga akan segera memberikan bantuannya. Begitu Pak Jan Hendry. Ya? Atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, ini adalah wujud kerjasama yang baik, yang memang benar-benar kami upayakan. Karena bagaimanapun juga kita selaku para da'i, kita selaku para mubalik, selaku para ustadz, membutuhkan adanya dua kekuatan, kekuatan ilmu dan juga kekuatan dalam artinya adalah kekuatan hukum. Oleh karenanya, kita tidak pernah memisahkan hubungan dengan para pemerintah. Dengan yaitu mereka-mereka yang duduk di pemerintahan kita. Termasuk di antara bukti dari bahwa kita adalah terbuka dan membuka kerjasama sebaik-baiknya dengan pemerintah dalam hal-hal kebajikan adalah apa yang kita selenggarakan di pagi hari ini. Semata-mata hajatnya adalah dari Mabes Polri. Kita semata-mata diminta untuk memberikan tempat memberikan sarana supaya apa yang diajarkan oleh Mabes Polri adalah bisa disampaikan untuk memberikan pencerahan sekitar masalah ideologi yang menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan. Visi dan misi dari dakwah kita yang ada di lembaga Yayasan Imam Muslim Al-Asari ataupun Pondok Pesantren Imam Muslim Al-Asari ini Semata-mata adalah kita ingin menebarkan dakwah alusunah wa jamaah, dakwah salafiyah yang kita warisi dari para ulama alusunah wa jamaah, yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kita benar-benar menolak semua ideologi, semua isme yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat, yang diwariskan oleh para ulama al-sunnah wa jamaah. Oleh karenanya, kita nyatakan pada majelis ini bahwa kami lembaga Yayasan Imam Muslim Al-Asari, Pondok Pesantren Imam Imam Muslim Al-Asari bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada umat kaum muslimin seluruhnya atas masuknya ideologi-ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan keberagaman dan menyesatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu di antaranya adalah kami bersama-sama pemerintah akan yaitu bekerjasama untuk memberikan pencerahan kepada umat atas sesatnya ideologi ISIS yang akan kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. Termasuk diantaranya adalah kami bekerjasama dengan pemerintah yang ada untuk menanggulangi yaitu bahaya tindak tanduk yang tidak benar menurut syariat Islam yang disebut dengan aksi teroris atau terorisme dan yang semisalnya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan tentang sambutan saya dan juga profil atau sekitar pengenalan kita terhadap Pondok Pesantren Imam Muslim yang ada di hadapan kita semuanya ini semuanya. Saya cukupkan apa yang bisa saya sampaikan dan apabila ada kurang dan lebihnya saya pribadi selaku pimpinan Pondok Pesantren Imam Muslim Asari di sini dan selaku pimpinan Yayasan Imam Muslim Asari dan saya juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Aisyah Rasulullah taala anha yang ada di Gayam Gura dan saya juga selaku pimpinan lembaga Salman Al Farisi yang ada di Gayam Gura Kediri. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada dan kami atas nama lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada pada kami khususnya kepada Bapak Dr. Hussein Hendri dan juga kepada Ustadz Anas Waluddin dan kepada tamu undangan seluruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan wawasan dan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Azim Hasibahullah Ta'ala yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, dikarenakan Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Kapolresta dan juga Bapak Dandim belum datang atau belum hadir di tengah-tengah kita, maka kita langsung masuki acara inti yaitu tablik akbar yang berjudul Bahaya Paham ISIS terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anjas Haji John Henry, SHMH, kami akan sedikit bacakan terkait dengan profil beliau. Beliau lahir di kota Badang tahun 1959. Sekarang beliau bertugas di bagian yaitu Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dari Divisi Hukum Mabes Polri di Jakarta. Baik, kepada Bapak John Henry kami persilahkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim Hamidan wa musliman wa muslimah Allah mataka, taka mataka, wa zakirni manasiku ya jalal ikram Rabbana Rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tinggi dan ridhonya pagi ini kita bisa bertemu dalam satu acara yang sangat jarang dan langka gitu, untuk zaman sekarang ini. Yaitu membetulkan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dengar bagaimana upaya dan usaha dari pimpinan pondok pesantren untuk mengajak kita dan anak-anak kita, keluarga kita, ya untuk belajar, ya belajar tentang bagaimana iman dan Islam yang sebenarnya. Bahkan tadi saya dengar banyak isu, isu yang mengatakan ini aliran baru, isu yang mengatakan ini ya teroris, isu yang mengatakan ini lain-lain gitu. Nah itulah. Jadi memang setiap umatku yang meningkatkan iman dan takwa padaku, pasti aku uji. Tapi kalau dihadapi dengan profesional, proporsional, sabar, insya Allah kita akan menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya kenalkan nama saya John Henry. Nama saya ini seperti nama orang barat, tapi aslinya Sumatera Barat. Ya. Jadi nama saya kalau di jemaah itu bilang Junaid Al-Baghdadi. <laughs> tapi jangan lihat nama ya. Jangan lihat nama. Allah tidak lihat namamu, tidak lihat upamu, tidak lihat tahtamu, tidak lihat hartamu, tapi Allah lihat hatimu. Wallahu yuhibbul muhsinin apa yang kau niatkan, apa yang kau pikirkan, Allah tahu. Jadi nggak bisa bohong dengan Allah. Ya. Nah kemudian saya malam kemarin baru dari Banda Aceh. Banda Aceh. Di Banda Aceh kita juga ya seperti ini. Ya, diundang di markas tablik sana. Saya jemaah tablik pak. Saya jemaah tablik, jemaah Semboro. Insya Allah. <laughs> Karena saya lihat tampilan di sini banyak tampilan ya sunnah, full sunnah. Hmm. Full sunnah, insya Allah full jannah. Ya. Tadi saya pakai topi, permintaan dari <laughs> kawan-kawan ini, Pak pakai topi polisi. Boleh, saya bilang itu? Itu pakai topi polisi Republik Indonesia. Ini saya pakai topi, topi sunnah. Ini topi polisi Allah. <laughs> Ini sunnah, ini sorban sunnah, ini baru ada sambutan Pak Kapolri. Nah, Pak Kapolri orang Kitan, orang Jawa Timur. Badrodin Haiti. Dulu Kapolda saya di Medan dulu. Dulu kita istimewa di BSD, beliau Kapolda di Banten. Ya. Beliau mengerti dengan ini. Nanti saya akan laporkan ini. Kemarin juga sebelum berangkat, saya laporkan juga. Jalankan terus. Jangan takut menyampaikan yang benar, walaupun satu ayat ya. Misalnya. Tapi banyak yang melesetkan juga ini. Dilesetkan tuh jenggot itu, celana jingkrak itu, teroris katanya. Gitu Jadi gini sebenarnya Pak, saya ini bukan Ustad ya. Saya bukan ahli agama. Pendidikan saya PTIK. PTIK itu perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kalau antum PTIK perguruan tinggi ilmu al quran Karim. Insya Allah. <laughs> Jadi tapi Nabi katakan, kalau ada masalah, tanyakan ke ahlinya. Nah, kalau tanya ilmu polisi, nah saya lah tanya, nggak apa-apa. Tapi kalau tanya masalah ilmu agama yang sebenarnya, ah, ini ya, insya nanti beliau yang menyampaikan. Tapi itulah ya, kalau ulama sekarang berceramah atau tidak tentang agama, orang biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau polisi cerita agama, lubis, luar biasa. Jadi itulah kira-kira yang aneh kalau ada polisi cerita agama itu. Nah, itulah. Jadi makanya saya ini besok saya mau saya udah pulang dari Jember. Oh, Banda Aceh. Oh, Garut. Jadi mau diundang lagi gimana? Saya datang aja. Datang. Nanti mau diacarakan lagi di dekat antara Jawa Tengah Jawa Timur itu. Nah, saya suruh pakai dinas biar nampak bahwa kita itu apa yang kita jelaskan ini dan yang hadir di sini bukan teroris, bukan ISIS. Udahlah. Jadi tidak usah takut, Pak. Jangan kita kalah. Untuk memperkuat iman itu, nah ini saya tidak lepas dari ya ini saya disuruh nulis, Pak. Saya sering ceramah di penjara-penjara ya, di tempat-tempat polisi nakal. Bahkan saya nakal nggak disuruh sama Jenderal Arif Sujon itu banyak polisi yang nggak jelas imannya katanya. Tentara nggak jelas imannya. Kalau datang ke sana datang ya. Jadi datang ke sana Pak. Yang penting saya tidak memuji diri, tidak menjelekkan orang lain. Yang kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah para sahabat dan Nabi khataman Nabi masalah. Akhirnya nggak ada yang komplain itu, nggak ada yang komplain. Nah pertama saya balas dulu saya ulas ini mengenai celana yang di atas mata kaki di bawah lutut itu. Nah kenapa itu begitu? Ya aurat laki-laki ya di situ. Ya, aurat laki-laki itu tujuannya kalau celana itu sampai menyempul lantai, ya menyapu lantai kotor pak. Jadi kalau sholat ya minimal ya ragu kesuciannya. Nah itu. Itu jadi itu kalau ada celana yang seperti itu, yang dibilang itu teroris, bukan. Nah, terus jenggot. Jenggot ini Pak saya sering bahas. Saya ketemu Ustadz ABB, Abu Bakar Basir. Dia diskusi sama saya. Saya nggak tahu, saya ceramah ke penjara Barreskrim Saya dijadwalkan ke sana, saya datang. Pertama saya jelaskan mengenai undang-undang kepolisian. Undang-undang kompositif. Bahwa kenapa bapak-bapak ini bisa diambil tindakan kepolisian karena ada laporan polisi, ada barang bukti, ada dua saksi pak. Kemudian di, di berkas ah, kita limpahkan ke jaksa, kita limpahkan ke hakim. Nanti hakim memutus. Tahu-tahu beliau keluar. Wah, saya langsung kaget kan? Hmm. Saya nggak tahu beliau ada di situ. Tapi alhamdulillah, saya pikir ya Allah, saya jangan bicara dalil ini secara dalil, saya apalah. Paling-paling ya judul-judulnya aja. Tapi saya bicara akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu sebelum wafat, hmm, dia setiap pagi menuju, menuju Masjid Nabawi. Nah, di Madinah Al Munawarah itu setiap pagi Pak, setiap pagi. Nah, ada di samping masjid itu jalan menuju ada seorang Yahudi tua buta. Yahudi tua buta. Eh, kerjaannya itu tidak lain menghina Nabi. Bilang Nabi Muhammad itu tukang sihir. Bilang Nabi Muhammad itu gila. Eh, jangan kau ikuti, jangan kau dekati, jangan kau dengar omongannya. Kalau kau dengar, kau akan dipengaruhinya. Setiap saat. Setiap saat. Eh, disuapinya, disuapinya. Tak pernah sepatah kata pun keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wafat. Setelah wafat, Sina Abu bertanya kepada Aisyah, Aisyah apakah masih ada sunnah Rasul yang belum saya laksanakan atau saya amalkan? Kata Aisyah, mungkin kau paling banyak dengan Abu Bakar, imanmu sudah diuji di gua nama Rasul, di gua sur. Di saat kau berdua bersama Rasulullah, kau mau dikejar, mau dibunuh, nah, kan? Engkau menangis, bukan karena takut, tapi kalau seandainya Rasulullah terbunuh, nah kau menangis. Nah, akhirnya waktu menangis itu hadirin sekalian, air matanya itu jatuh ke pipi Rasulullah. Harus lagi tidur, terbaring di pahanya. Lalu terbangun, ada apa Abu Bakar kau menangis? Ini di depan gua ini. Seandainya mereka menunjukkan pandangan, nah, aku tidak takut mati. Tapi kalau engkau terbunuh, siapa lagi yang melanjutkan? siar Islam dan kalimat tauhid ini. Itu ditanya sama Bakar. Bukan takut mati dia. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, jangan kau jangan takut, ya, jangan risau. Walai tahzan indallah ma'ana. Kita, ya, lahirnya berdua, lahirnya berdua, tapi batinnya kita bertiga dengan Allah sini. Itu Pak, ujian imannya Abu Bakar saat di gua itu. Ayolah, jadi subhanallah. Jadi untuk ketiga ditanya, apa masih ada sunnah yang belum aku kerjakan? Hah? Sepertinya engkau sudah banyak dengan Rasulullah sudah habis. Ah, saat itulah istilah Rasulullah ingat, oh ya. Ah, di waktu Rasulullah setiap pagi mau ke masjid, dia buat makanan untuk Yahudi tua buta di pinggir jalan itu. Ah dia suapkan itu. Ah, dia nyiapkan rotinya. ke makanannya gitu. Tahu-tahu apa dan kalian Abu Bakar juga ambil bagian usaha itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, Nabi bagian Isa. Hmm. Kemudian disuapkanlah oleh Umar Bapak Yahudi tua buta tadi itu. Hmm. Disuapkan. Saking semangatnya, hmm. diambilnya makanan itu, diambilnya daging itu, ya langsung disuapkannya ke mulut Bapak Yahudi tadi. Apa yang terjadi? Dipegangnya tangan Abu Bakar. Apa dia katakan? Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Karena yang biasa menyuapiku tidak susah tangannya memegang. Tidak susah mulutnya mengunyah. Hmm? Rupa-rupanya hadirin sekalian. Hmm? Rasulullah sebelum disuapkannya, dilumatkannya dulu makan itu. Dikunyahnya dulu. Eh? Dikunyahnya, dilembutkannya, disuapkannya hanya dengan kasih sayang kepada Yahudi tua buta yang mencaci menghina Nabi tadi. Karena mungkin tahu nggak, udah tua giginya ompong mungkin ya. Jadi kalau muncul ya marah dia. Bayangkanlah, begitu kasih sayangnya Rasulullah walaupun tidak satu akidah. Ini akhlak mulia baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Dijawab lalu bakal. Ya, memang aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Karena orang yang menyuapimu telah tiada telah wafat. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, lihatlah hadirin sekalian, karena ada kasih sayang, walaupun bukan satu akidah, nah, ya. Akhirnya Yahudi tadi menangis, ya, menangis. Selama ini aku menghinanya, mencacinya, memakinya, udah berhari-hari, berbulan-bulan dia menyuapiku. Sudah berbulan-bulan, nah, mungkin bertahun-tahun kali. <laughs> Menyewaku tak pernah satu patah kata pun keluar dari lisannya. Walaupun aku menghinanya, tetap saya disuapkan. Bahkan sebelum disuapkan, dilumatkannya dulu, dihaluskannya dulu makanan itu. Hmm? Ini menangis Yahudi tadi. Abu Bakar juga ikut menangis. Nah, rupanya tangisan dua insan ini, dua manusia yang betul-betul sudah apa, apa yang terjadi? Yahudi tua buta tadi itu, ya karena dia merasa bagaimana ya kabarnya Rasulullah dari caci tadi disuapin. Nah, datang hidayah itu hadirin sekalian kepada Yahudi tua buta itu. Akhirnya apa? Bersahadat di hadapan Abu Bakar. Nah, ini cerita-cerita begini hadirin kalian yang perlu kita ini, yang perlu kita angkat, kita ungkit. Ini ada Pak dalam pekerja amal, hmm? dalam nikahat para sahabat. Ya? Coba cerita kita itu, gak usah cerita politik. Gak usah cerita otoriter. Ya, gak usah. Gak usah cerita ilapiah. Ilapiah. Sekarang saya diminta ini judul oleh panitia nih. Ya. ISIS dan terorisme mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu terjadi, ada Pak. Lagi hangat sekarang. Coba nonton televisi itu ya. Di CNN itu di Amerika. Sebelum itu terjadi ada namanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Nah. itu menghasut, menghujat, mengancam, menakut-nakuti. Itu Pak. Namanya head speech, ujaran kebencian. apabila tidak diantisipasi ini, ngomong orang-orang yang seperti itu, ya, akan dapat menimbulkan aksi. Ya inilah aksi yang nyata sekarang nih. Ada yang terbina karena lemahnya ya dakwah kita, lemahnya sosial kita, lemahnya silaturahmi kita. Ya. Akhirnya terpengaruh. Sudah ada yang ikut keluar negeri. <laughs> Ya, ngapain? Ya. Tapi jangan salahkan mereka. Kita ini yang datang ke sini menganggap bersalah. Ya, menganggap bersalah kita. Karena kita nggak pernah mendatangi dia, khususi Datangi kalau misalnya ada di sana isu yang begitu-begitu, datangi Pak. Bawa ahli. Saya lakukan ini. Saya di Kalbar. Ya, saya di Medan. Ada kedengaran kampung A. Ada aliran-aliran nafsu Islam tapi sesat. Ayolah kita nusrah Pak. Jauhlah. <laughs> bawa. Saya bukan ahli agama. Kalau saya di sini saya bawa nih nih. Gimana? Kantong-kantong itu. Datangi. Kalau kita dengar cerita Rasulullah itu di Madinah itu, kalau di ini telapak kakinya Rasulullah itu banyak musuhnya dia. Berkunjung, mengajak. Apalagi sudah ada tiga panggilan Allah yang nyata kan? Bapak udah ingat tiga panggilan Allah nyata. Pertama, hanya sekolah Tinggalkan susah harta. Harta, wanita tinggalkan. Hmm? al falah. Menang orang yang melaksanakan perintah sholat itu. Karena Bapak mau tahu nggak? Saya dapat taskilan ini, taskil Pak. <laughs> Bapak tahu nggak jihad yang paling mulia di akhir zaman ini? Sholat tepat waktu berjemaah di masjid. Rebut kesempatan itu. Ya? Atau di mana azan dikumandangkan? Ini jihad yang paling mulia, bukan jihad cara-cara lain itu. Dalam doa kita itu, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas kok dalilnya. Masih juga sibuk. Hah? Makanya kalau ada seruan Allah yang nyata itu, segera Pak. Jangan tawar menawar, jangan ditunggu-tunggu. Entar lu, entar sok. Ah, jangan, langsung. Ini pun juga nanti acara kita begitu masuk waktu sholat, bubar kita. Langsung penuhi sab-sab masjid ini ya. jihad yang paling mulia di akhir zaman itu, ya sholat itu. Ya. Yang kedua panggilan Allah nyata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik sari syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka mu la syarika itu panggilan yang kedua. Bagi yang mampu, laksanakan. Ya. Nah, ini panggilan ketiga saya. Innalillahi. Itu sebelum yang terakhir itu. Ini, panggilan pertama itu dulu kerjakan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kulun nafsin daikatil maut. Saya kawan saya seminggu, dua minggu yang lalu. Gagah-gagahnya Kapau meninggal. Di Papua dua bulan lalu main tenis meninggal. Hati-hati Bapak Adil sekalian, ibu-ibu sekalian. Hadis Rasulullah mengatakan, makan nasi yang isuhum. Manusia mati karena kebiasaan. Biasa korupsi, mati dalam keadaan korupsi. Biasa selingkuh. Biasa merokok. Nah, ini saya kalau ketemu dewan-dewan suro itu saya melihat saya nggak merokok melihat yang merokok itu merah matanya iya pak merokok itu yang benar tuh siwa siwa Ah siwa <laughs> Bu, jangan dilesetkan tuh jadi rokok. Mudah-mudahan sini nggak ada yang merokok ya. Atau ada berhenti pak cepat. Ingat, ya, ini rokok ini dari uji. Ya, coba nanti pergi ke Semboro, ya, ada Ustaz Tontawi sana, ada Ustaz Lutfi. Ya. Diuji Pak rokok ni di Medan. Itu darah Semboro itu Pak kalau kebun jagung, kacang panjang, terong itu dipagar. Tapi kebun tembakau nggak dipagar Pak. Dan nggak disentuh oleh itu, oleh kerbau, sapi, dan Tapi daun-daun apa itu habis tuh kalau nggak dipagar. Jadi kesimpulannya aja tahu tuh tembakau itu bahaya <laughs> Allah Allah. Itu pak. Nah, di Medan diuji juga, di Medan diuji pak. Mana rokoknya diuji, terus terang aja lah. Saya minta supaya kita ini tersinggung semua. Berarti berhasil. Di Medan diuji Pak, itu daun semua rokok tu diikat. Diikat Pak semua rokok. Tuh. Gudang garam, Bisamsu, Bentul Biru, Ardat, Kansas, Marlboro, tu. diikat. Diikat saya. Nah, kemudian diambil kangkung, daun ubi, kacang panjang, wortel, buncis, apa lagi itu. Diikat juga. Diikat. Jadi dua ikat kan? dilemparkan ke babi. Tahu babi kan? Nah, ternyata babi nggak menyentuh rokok, yang dimakannya sayur. <laughs> Kayaknya babi cerdasnya. <laughs> Saya nggak nuduh. Orang yang merokok itu kayaknya lebih dablek daripada babi. Allah. <laughs> Saya di Medan itu paling usil ulamanya Pak. Senternya usilnya begini. Tapi alhamdulillah insya Allah banyak yang taubat dan nasuha ya. Nah, ini Pak di Bekasi, di Bekasi. Di Bekasi itu banyak ikan laga. Ikan laga, ikan laga. Ikan cupang namanya. Belaga juga. Masukkan botol belaga. Diuji juga ulama karena ulama yang uji. jangan di parokok. Ya. Dicelupkannya ke apa Ke dalam air botol ikan laga. Tadi belaga kena pak, kena. Kayak orang bertinju, kena. Begitu dicelupkan ikannya, air, uh, eh, uh, eh, pipa rokok itu, belaga lagi, tapi nggak kena, nggak kena. terganggu syarat untuk kena nikotin. Ah, kesimpulannya, orang merokok itu kusuk nggak sholatnya. Ah, bohong orang merokok sholatnya kusuk. <laughs> Makanya lah saya kembali kepada ini. Kenapa saya tulis ini apa? Oh, peristiwa-peristiwa luar biasa. Ini yang nyuruh tulis Pak, bukan Bapak sebut ini. Ini soalnya sudah enak kita. Gitu. Insya Allah sudah sepaham, seyakin, seikman, sesabar, seikhlas. Ini kawan-kawan yang di tahanan, di tahanan. Karena saya ceramahnya itu, mohon maaf, ceramahnya, eh, ceramahnya itu dia nggak makmur gitu. Ini yang berani makmur nih kali ini, banyak kan? Dan nggak disoting, nggak dimasuk koran, nggak karena saya jasa ceramah tadi saya katakan di tahanan, di orang-orang sakit, polisi, termasuk TNI nakal pak. Saya disuruh jadwal Arif tuh. Cuma ceramah itu di Medan kita. Jadi tidak ada, tidak ada maksud memuji diri, menjelekkan orang lain, tidak ada. Cuma kita kembali kepada yang benar. Nah, di sini ada tulisan ini Pak, nanti saya bagi untuk Pak Dandim juga, untuk Pak Kapolres, Pak Bupati. Peristiwa-peristiwa luar biasa sejak lahirnya Rasulullah sampai wafat. Ya, karena yang nyuruh nulis <laughs> kawan-kawan di tahanan itu Pak. Dia bilang Bang, saya dengar ceramah abang ini, saya suka. Tapi nanti ceramah abang pergi kami lupa katanya. Kalau Bang tulis ya, maka saya tulis. Ya. Nah ini enggak. Jadi kemudian bagaimana kisah Rasulullah waktu masih kecil. Jadi ya, belah jantungnya. <laughs> Ternyata ada segumpalan darah hitam. Apa kata mereka Jibril? Inilah setan dan jin yang berada di hatimu itu dalam hati Rasul aja ada setan rajin. Apalagi yang kita ini, yang belum jelas makomnya. Makanya perkuat pak, perkuat amalan, ya. Nah, ya. Kemudian e, bagaimana waktu dia turun dalam perjalanan ini pendeta Bahira pak? Kelihatan waktu Rasulullah turun dibawa pamannya, nah, semua pohon batu itu sujud kepadanya, dipanggilnya, dihikmatnya. Eh, eh paman Rasulullah bawa pulang ini anak ini. Ini adalah calon pemimpin seluruh alam. Nanti dijahili, diusili oleh bahkan dibunuh oleh kaum kaum Yahudi pulang. Nah itu ya. Bagaimana pribadi Rasulullah, kemudian bagaimana perperangan Rasulullah ya. Nah ini, kenapa kita harus ikut para sahabat? Karena ada enam sifat pada dirinya. Enam sifat sahabat itu di hatinya ada Allah, ada Allah, tidak ada tahta-tahta wanita di hatinya. Hah? Kemudian sholat khusyuk. Mereka zikir pagi petang. Saya minta ini sama saya. Selesai acara ini kita zikir pagi petang. Pak. Itu perintah Allah dalam surah Al-Fat. Hmm? Kemudian ikram hikmat, kasih sayang. Saya tadi malam datang di sini di hikmat Ada minum, ada buah, itu hikmat, kasih sayang. Hah? Nah, kemudian kita betulkan niat. Inama malu bin niat. Ah, yang keenam, dakwah tablik. Saya nggak peduli, saya bukan sarjana agama. Tapi sampaikan kata Nabi, walaupun satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Apalagi banyak ayat. Masya Allah. <laughs> ah, terakhir bagaimana jihad ya Rasulullah, peperangan Rasulullah. Apa itu perperangan Rasulullah? Jangan kau bunuh itu. Ya orang-orang yang sudah menyerah. Jangan kau bunuh anak-anak. Jangan kau bunuh para wanita. Jangan kau membunuh orang-orang yang sudah menyerah. Nah yang Berikutnya, jangan kau merusak, menghancurkan rumah ibadah orang lain. Ini, ini ada yang, mohon maaf, pakai sorban, eh? pakai baju koko, tapi merusak dia. Eh? Jangan kamu membakar rumah-rumah atau pohon-pohon yang tidak ada alas yang benar. Nah, nanti ini ada khutbah Nabi terakhir. Di antara khutbah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah aku. Nah, Bahkan belum pernah tafsirkan kepada Sayyidina Umar. Hey eh, Umar, Umar dulu kepala preman pak, kepala preman. Sebelum kenal, sebelum taat kepada Nabi. Sempurna premannya. Hah? Sekali cabut pedang tiga leher putus. Itu baru preman namanya. Kalau sekarang preman sekarang, <laughs> Allah Akbar. Itu. Tapi karena udah taat kepada Nabi, nah ini. Satu ketika Nabi katakan, Mar, kalau ada Nabi setelah aku, itu orang. Bayangkan dulu, sempurnanya taatnya kepada Nabi. Satu ketika ada, mohon maaf, kaum Yahudi itu melaksanakan kegiatan agama di samping Ka'bah. Laporkan kepada sahabat kepada Sina Umar. Umar lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, itu ada kelompok-kelompok Yahudi melaksanakan kegiatan agama di samping Ka'bah. Hai Umar, coba kau beritahu sama dia, Ya, tapi kau jaga itu ya, kau amankan itu. Bayangkan, disuruh jaga dan aman. Oke, Setelah selesai kau beritahu baik-baik. Nah, beritahu baik-baik. Ini sekarang tempat sawah dan sainya orang Islam. Nah, kan? Itulah Pak, toleransi beragama kita TNI Polri sudah melaksanakan ini. Kalau hari Natal tahun baru yang jaga polisi non muslim. Kalau sholat Id Idul Adha Idul Fitri yang jaga ya rekan-rekan yang non muslim tadi. Mereka nazar kita jaga. Itulah toleransi beragama diajarkan oleh Rasulullah. Tapi bukan toleransi berkeyakinan. Yakin kita tetap la ilallah Muhammad Rasulullah. Beti ya Pak ya, beda tipis. Eh? Saya di masjid ditanya oleh anggota saya, Pak itu kan orang Kristen. Tidak apa-apa. Malah saya disuruh ceramah. Setelah mereka kebaktian, ceramah kesempatan kesempatan. Ya. Disuruh ya, sama. Tidak apa-apa. Itulah pentingnya dialog tadi ya. Nah, nanti misalkan di kopi Nah, kemudian setelah kita wafat, Pak. Ini semua wafat. Setelah wafat, ada enam pertanyaan dalam kubur. Enam pertanyaan dalam kubur. Pertanyaan pertama, buka siapa Tuhanmu? Allah Rabbi jawab sekarang. Bisa. Sama Nabi Ka. Khataman Nabi Muhammad SAW bisa jawab sekarang. Tapi di dalam kubur mulut dah ketutup. Hmm. Ah, itulah dia Yasin 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma natimu ala wahini wa tukalimu ma'adihim wa tazhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hadapan Allah itu mulut ketutup. Kaki dan tangan jadi saksi. Nah, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Seberapa banyak kau bekerja di dunia ini, Ikhlas, di awal dengan niat, dilaksanakan dengan jujur, di akhir dengan ikhlas. Kun payakun, innama amruhu, iza aroda satu payakun. Karena Allah. Nah, itu akan menjawab. Bukan karena makhluk. Nah, jawaban pertanyaan kedua siapa Nabi? Khataman Nabi Muhammad. Ah, ini dia. Ya. Nanti nah, itu dapat jawab. Coba banyak kita mengamalkan sunnah. Nah, itu akan menjawab. Nah, sorban sunnah, kopiah sunnah, baju koko sunnah, tongkat sunnah. Pak, kemarin saya bicara di depan Sesko TNI sama Pak Arif, uh saya bicara. Nggak tahu saya situ saya sama TNI. Kita merdeka ini Jenderal Sudirman itu kenapa mengamalkan sunnah. Pakai baju koko, pakai topi, pakai tongkat. Sangat perang badar. Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak menang kita. Tapi karena Indonesia ini Jenderal Sudirman itu apa doktrinnya? mereka atau mati Allah Akbar sama tidak? Kartun. Siadari tanpa dakwah untuk dakwah. Hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah. Nah, ini dia. Jadi kalau dakwah ingat, saya ini berusaha dakwah ceramah depan Bapak ini. Bukan saya, bukan Bapak harus meningkat. Salah niat itu. Saya pertama niatnya, ya Allah, aku diundang ini untuk tausiah supaya imanku dan tawakalku meningkat kepadamu. Yang lainnya baru ikut gitu. Itu pak. Jadi yang saya lihat dulu pak saya apel pagi di depan pasukan, saya berimak dulu berimak. Bagaimana kita marah-marah di depan pasukan itu? Lupa salah itu nggak boleh. Yang dimarahi nggak hadir pak. Tapi yang nggak hadir nggak ada, yang dimarahi yang hadir salah itu. Rupanya kesimpulan ini waktu sudah habis atau masih ada Nah, minta waktu sedikit lagi. Sehat ala Rasulullah ada enam, Pak. Ada enam. Dapat catat di dalam hati ini. Pertama, bangun pagi. Bangun pagi setelah jam 00 itu nggak pagi. Langsung mandi. Mandi pagi. Kita di Magelang diajarin tuh, Pak. Sebelum olahraga itu mandi. Air Magelang kan banyak. Mandi. Bangun pagi, mandi pagi. Sudah itu jalan kaki. Nah, jalan kaki tadi itu. Yasin 65, jalan kaki. Nah, makanya kita ada RPS Bukit Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada tuh, tujuh hari tujuh malam Pak dulu. Supaya kita cinta kepada Jenderal Sudirman. Tuh. Hmm, ya. Jadi bangun pagi, mandi pagi, jalan kaki. Ah, yang keempat nih, berhenti makan sebelum kenyang. Ini saya nggak kuat nih, kalau nggak kenyang nggak berhenti. Saya. <laughs> Jadi kayak banyak tersinggung nih. <laughs> Satu kisah, Rasulullah dihadapi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah Dibukanya ada batu di lambung kanannya. allah. Saya juga, aku juga lapar. Dibuka Rasulullah juga sorbannya di, di, di pinggangnya. Sahabat tadi satu batu, Rasulullah dua batu. Begitu menahan lapar itu. Tapi tetap tauhid kepada Allah. Nah, kalau lapar ini identik miskin ya. Tapi waktu Isra Mi'raj Rasulullah mengatakan yang banyak di surga itu orang miskin. Tapi tawakal kepada Allah. Jadi jangan doa di orang miskin. Karena kemiskinan itu mendekati Ya, kesirikan juga, kemunafikan ya. Nah, itu Pak. Jadi tadi enam sehat itu bangun pagi, mandi pagi, jalan kaki, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, yang kelima ini tidak buruk sangka. Satu ketika Pak, Bapak ketahui ada Nabi Muhammad SAW berjalan dengan sahabat. Nah, tahu-tahu menjelang sholat zuhur, satu jam menjelang sholat zuhur, mereka duduk Pak, berhenti. Berhenti di tempat, ya, Nah, sambil duduk-duduk lesnya kau tahu ada bau nggak sedap, nggak bau nggak sedap gitu, bau bangkai. Sahabat, sahabat usul, ya Rasulullah kita pindah sini kita pindah. Nah, karena ada bau gak enak. Eh, iya ya. Kata Rasulullah, ah, dipanggil sahabat satu lagi, coba kau lihat ke arah utara sana. Didatangi pak tempat itu. Ternyata dampak si bangkai singa yang sudah mati, busuk, berubah bau. Nah, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benar ada bangkai singa. Coba lihat pak bagaimana mulianya Rasulullah. Akhirnya, eh hey, kita semua, semua yang ada di sini, sekitar 70 orang, kita pergi lihat sumber busuk itu. Berangkat semua Pak, melihat yang busuk tadi. Nah, lihat. Di tempat itu nampaklah bangkai singa yang sudah mati busuk berulat bau. Nah, akhirnya salah seorang sahabat dipanggil Rasulullah, coba kau buka mulutnya. Buka mulutnya. Nah, ternyata dibuka pakai pelepah kurma itu Giginya masih putih dan bersih hadirin sekalian. Apa kata Rasulullah kalau kau ingat ingat singa ini, jangan kau ingat dia ini ganas, buas, memangsa, kemudian sudah mati, busuk, berulat bau. Ah, jangan kau ingat itu, tapi kau ingat Tuhan masih ada kesucian pada dirinya. Subhanallah hadirin sekalian, inilah sabun nuzul ya, suhuzon. asabul hurus suhuzon, ya. Jadi kalau kita mengingat keburukan seseorang, kita yang buruk. Nah, coba nanti tes iman kita masing-masing. Kalau Bapak sedang berburuk sangka kepada sesama hablum apalagi hablum Allah, seandainya Bapak kaget, apa lisan Bapak yang keluar, itulah iman Bapak waktu itu. Biasanya kalau orang berburuk sangka itu, yang kaget dia, yang keluar itu kebun binatang biasanya. Coba. Nah, kemudian nanti kalau kita berbaik sangka, nah, yang kalau kita kaget, nah insya Allah yang keluar itu, subhanallah, astagfirullah, Allah Akbar. Nah itu Pak. Kita ini calon kaget semua. Calon kaget. Nanti malaikat mau datang calon kaget. Jangan heran. Hari ini ketemu saya. Mungkin besok Bapak nggak ketemu saya lagi. Tapi sebaliknya saya nggak ketemu Bapak gitu. Karena udah ada janji kita. Kulun nafsin daikatul maut. Nah itu. Tapi kalau mampu di saat malaikat mau datang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dakhalal jannah. malam mulai sekarang wakul jahat wa zakal batil batil akan azab. Ya. Ini yang hak, ini yang batil. Yang hak pasti menang, yang batil pasti lenyap. Untuk membasmi yang batil, di mana tak batil itu? Letak hak itu di hati kita masing-masing. Untuk membasmi yang batil itu perbanyak amalan yang hak, perbanyak pikiran yang hak, perbanyak kerjaan yang hak, baru hilang itu batil itu. Ya. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini ya. sudah kita buat kesimpulannya. Saya sudah buat secara tertulis. Silakan nanti diperbanyak buka emailnya. Nanti untuk Pak Dandim, saya kasih ini Pak. Salam sama Pak Dandim. Salam jadi Jenderal Arif. <laughs> ya. Jadi kesimpulannya Pak, ya, ujaran kebencian, paham isi dan teroris bertentangan dengan ideologi bangsa dan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara sebagai landasan untuk ini. Mari kita sama-sama membetulkan iman dan yakin kepada Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam amalan akhlak eh, yang mulia serta strategi jihad Rasulullah dengan mempedomani khutbahnya yang terakhir di Padang Arafah tanggal 8 Zulhijjah ya, agar kita dapat selamat dunia dan akhirat. Aksi ISIS dan teroris adalah merupakan musuh bangsa, musuh negara, musuh agama dan tidak boleh dan apabila tidak dicegah secara ini ada dengan upaya preemptif melalui penyuluhan dakwah, nah, ceramah, tausiah untuk kita semua kembali kepada paham yang benar. Nah, kalau tidak kita laksanakan ini dapat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pantun dulu Pak sebelum penutup. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Habis badan di kandung tanah, budi baik kenang jiwa. Jadi yang baik-baiknya ingat, oh Pak John itu dia, oh iya, iya, pokoknya, pokoknya ingat saya yang baik. Ingat Bapak dia yang baik. Nah, pantun kedua Pak, hari mulia hari Jumat. Bulan mulia bulan Ramadan. Kalau ingin hidup selamat, amalkan Al-Quran. Cocok kan? Cocok kan? Cocok lah. Jadi jangan di teori aja terus amalkan. Sekarang Pak, untuk mendalami meningkatkan iman saya, dianjurkan oleh Dewan Suro itu, Pak John baca Al-Quran tafsirnya. Eh, tafsirnya. Wah, oh, setelah dibaca tafsirnya, ngeri terasanya tafsir itu. Hmm? Ngeri kali kata orang Medan tuh. Ngeri kali. Tapi untuk apa kita ngeri-ngeri kalau sudah kita baca Al-Quran itu. Nanti ayat-ayat Al-Quran kita baca itu, itu jadi benteng Pak. Mengusir. Mengusir api neraka yang menjilat kita. Makanya mulai sekarang tingkatkan. Dari baca koran menjadi baca Al-Quran. Ini koran khatam semua tiap hari kita ini. <laughs> Al-Quran nggak pernah dibaca. Tersinggung semua nih Pak. Insya Allah berhasil dakwanya. Ya. Ah, pantun penutup. John Henry beli kupiah. John Henry tadi udah tahu kepanjangannya kan? John jadi orang harus terima. John Henry hari esok nanti dapat ridho ilahi. Dia harus terima. <laughs> Ini memang harus kita banyak gembira dalam menerima berita-berita tauhid ini ya. John Henry beli kupiah, anda dipakai sholat subuh. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Raja Sadi John Henry, SHMH, atas materi yang disampaikan, informasi yang disampaikan, cerita yang disampaikan, juga pantun-pantun indah yang dilantunkan. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya, informasi bahwasanya Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kapolresta berhalangan hadir pada kali ini karena beliau berdua mendapatkan undangan mendahului undangan kita Alhamdulillah tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dandin. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Silahkan. Oh, ini pak, ini pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tim dari Mas eh, ini, Bapak Andri. Uh, yang kami hormati Bapak Bapak Anas Harudin serta para tokoh ulama sesepuh ketua panitia penyelenggara dan seluruh jajarannya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ini karena banyak juga ini yang pertama banyak juga mohon maaf juga terlambat datangnya bapak ya, ini kemudian juga kok saya nggak bisa menyebutkan satu persatu yang pertama juga saya mohon maaf juga sekalian ya, saya memperkenalkan diri kalau begitu pak tempatnya yang bagus ini uh, kesempatan yang bagus ini saya gunakan untuk diri yang mana bahwa dalam acara undangan ini Bapak Dandim uh, ah, tadi uh, memberi perintah ini. Mohon maaf tidak bisa hadir Bapak Komandante karena halangan uh, yang tugas yang nggak bisa ditinggalkan saat juga tidak ada sehingga ke, saya datanya pun juga terlambat itu ah, tugas yang nggak bisa saya kemudian Koramil kota ini saya tadi tidak bisa menyebutkan saya baru satu minggu lebih sedikit lah. Dengan tempat Kiainya pun saya mungkin juga belum apa yang mana sehingga saya ah, mungkin saya dikenal tapi dengan banyak begini yang mana Pak Kiainya ini ya kan nah ini mohon maaf saya mohon maaf nih itu karena tugas ya, yang sempat sehingga yang baru pergeseran sehingga saya melakukan tugas ini bukan juga di, di bunda Putin untuk mewakili kegiatan undangan yang akan kita hari ini yang diselenggarakan sama-sama ini. Terima kasih yang pertama-tama. Marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia ramah penilaiannya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama tingkat yang berbahagia ini. Kemudian tadi sebetulnya saya banyak jelaskan, kalau saya menjelaskan ini kelihatannya kok malah wah ini <laughs> para tokoh-tokohnya di sini mungkin saya nggak bisa seperti itu Bapak. <laughs> Termasuk dari Bapak Kiai nanti tentunya juga masih ada lagi yang intinya Bapak Komandan kudin uh, menyampaikan salam kepada tokoh-tokoh yang ada, seluruh hadirin yang ada pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan mohon maafnya saya sampaikan kemudian karena berhalangannya seperti itu. Kemudian kaitan ISIS ini beberapa waktu yang lalu memang ada ada pertemuan tiga pilar yang diselenggarakan di Surabaya yang mana di situ Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam dan seluruh jajarannya ada yang intinya uh, memberikan penjelasan tentang masih mungkin tapi juga tidak tidak atau belum mungkin nanti akan disampaikan sehingga para uh, pejabat tokoh yang ada di uh, hadir kemarin membuat kesimpulan membuat kesimpulan sehingga uh, tokoh mengatakan bahwa ISIS itu musuh bangsa seperti diantaranya seperti itu nah, termasuk dari pemerintah juga mengatakan bahwa ISIS itu bukan apa namanya bukan apa ya bukan agama itu gitu sebenarnya bukan alat bagian daripada politik politik nah sehingga ini lebih jelas lagi dalam ungkapan-ungkapan para tokoh yang mengikuti di Surabaya kemarin ini telah disimpulkan beberapa Babinsa, Babin Kamtipas, dan Kepala Kelurahan telah memasang mengejarkan hasil temuan atau hasil kesimpulan kepada yang hadir kemarin dipasang dalam bentuk pamflet di tempat kelurahan atau tempat-tempat strategis yang intinya bahwa itulah kata-kata dari beliau-beliau yang sempat menghadiri itu ISIS itu apa? ISIS itu apa? Jadi nah, eh, Kapolres mengatakan ISIS itu begini, dan dia mengatakan ISIS itu begini, Wali Kota mengatakan ISIS itu begini, uh, termasuk Gubernur mengatakan demikian, termasuk uh, ada juga kemarin dihadiri salah satu diantaranya mantan dari dari ISIS, rekrutan ISIS, uh, Ali Fauzi, kata Ali Fauzi kemarin yang telah dibina uh, menyatakan demikian bahwa itu juga uh, ternyata mereka yang sudah didoktrin, sudah dibayar berbalik seperti itu. Nah, semua itu karena cintanya kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Karena itu uh, bukan apa semata-mata hanya tegak ini. Mudah-mudahan uh, apa yang saya sampaikan tadi hanya tambahan dan sedikit ya, itu sebenarnya hanya sisipan seperti apa yang saya dengar uh, bukan dari petunjuk dan dinya <laughs> karena kemarin eh, mengatakan demikian jadi kan hanya salam saja karena sampaikan dari pimpinan-pimpinan untuk pejabat yang ada kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan uh, untuk lebih lanjut masalah ISIS apa kata kata beliau yang mengikuti nanti bisa dibaca baca di uh, yang telah dipasang oleh uh, di kantor kelurahan dan di tempat-tempat tertentu yang ada di wilayah kita ini. Mohon maaf, banyak kekurangan. Bila kita saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil dari Dandim Kota Kediri atas sambutannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu materi dari kajian kita kali ini, bahaya paham ISIS terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Ustaz Anas bin Adimin MA. Sedikit saya bacakan sebelum beliau menyampaikan materinya terkait dengan profil beliau. Beliau lahir di kota Klaten tanggal 28 Februari tahun 1980. Adapun pendidikan beliau lulus di Pondok Modern Gontor pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah S1 jurusan Syariah, kemudian lulus di tahun 2000, 2003.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 Dalam sebuah majlis yang istimewa, Walhamdulillah. Karena di majelis ini ada bersama kita tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat negara kita. Bersama kita ada seorang pejabat tinggi dari Mabes Polri. Mabes Polri itu biasanya kita cuma mendengarnya di berita atau membacanya di koran. Tapi alhamdulillah pagi ini bersama kita ada salah seorang pejabat tinggi di Mabes Polri. Bersama kita ada tokoh-tokoh dari Polresta Kediri, dari Dandim, dan juga dari pemerintah kota Kediri. Ini semuanya saya harapkan menjadi salah satu cermin hubungan ideal antara pemimpin dengan rakyatnya. Yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau di hadis Sahih Bukhari إن خيار أئمتكم إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم Sesungguhnya sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang cinta kepada kalian dan kalian cinta kepada mereka. Kemudian kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan pula. Itulah sikap rakyat yang baik yang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin mereka. Bahkan Fudhal bin Iyad dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Lau anna li da'watan wahidah mustajabah laja'altuha li wali amal." Kalau seandainya saya punya satu doa saja yang mustajab, maka saya akan berikan doa itu untuk para waliul amr dan pemimpin saya. Maka di kesempatan yang baik ini kita doakan semoga waliul amr kita, para pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanat yang diberikan kepada mereka. Dalam sebuah kunjungan dakwah di kota Balikpapan, saya bertemu dengan seorang pemuda dari Suriah namanya adalah Muhammad dan digelari sebagai Abu Abdul Malik. Dia adalah seorang pemuda yang lahir dan tumbuh di sebuah wilayah yang sekarang dikuasai oleh ISIS. Orang tuanya sampai sekarang masih berada di bawah pemerintahan ISIS, ya. pemerintahan dalam tanda petik. Dia juga sempat lama bergabung dengan ISIS. Namun sekarang sudah keluar, menikah dengan seorang gadis Indonesia dan tinggal di sebuah kota di Kalimantan. Maka saya bertanya kepadanya, kenapa Anda keluar dari ISIS? Maka dia mengatakan, saya keluar dari ISIS karena saya mulai mendapatkan ada banyak penyimpangan di sana. Dan peristiwa yang langsung memicu keluarnya saya dari ISIS adalah karena saya diperintahkan oleh komandan saya untuk menembak seorang yang di depan saya mengucapkan la ilaha illallah. Tembak dia kata komandannya. Maka dia menolak karena dia paham bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ditembak. Maka dia menolak dan mengatakan bagaimana saya menembak orang ini sementara dia sudah mengatakan la ilaha illallah di depan saya. Maka sang komandan mengatakan dia itu mengucapkan la ilaha illallah bukan karena takut kepada Allah. Bukan karena pasrah kepada Allah, tapi karena takut pada senapanmu. Maka tembak dia. Tapi Abu, eh, Abu Abdul Malik atau Muhammad Asuri ini lebih mengedepankan akal dia, maka dia terus terang menolak. Dan saat itu juga moncong senapan komandannya mengarah ke kepala dia. Tapi karena Abu Abdul Malik ini adalah seorang yang diharapkan oleh ISIS karena kemampuan dia menunggangi semua kendaraan perang, Pak. Dia bisa semuanya. Maka akhirnya komandannya melepas Abu Abdul Malik dan mengatakan, Sudahlah, barangkali kamu butuh istirahat. Suatu saat kami membutuhkan tenagamu lagi. Abu Abdul Malik ini saat tinggal di Suriah dia sudah bersama anak-anaknya. Ya. Anaknya yang paling besar hanya Abdul Malik Pak. Punya bekas hitam di pipinya. Ini adalah bekas longsong peluru yang hampir saja mengenai Abu Abdul Malik dalam sebuah konflik di sana. Kisah ini saya sebutkan di depan untuk mengisyaratkan bahwasanya apa yang kita dengar tentang ISIS, apa yang kita dengar tentang beberapa kesalahan atau penyimpangan yang ada di sana, itu bukanlah sekedar isapan jempol. Itu ada itu bukan hanya bumbu media yang kadang-kadang tidak bisa kita percaya. Namun kejadiannya benar-benar terjadi dan saksinya masih ada, banyak orang yang bisa kita tanya dalam masalah-masalah seperti ini. Juga untuk menjelaskan bahwasanya saat para ulama mengeluarkan hukum dan penjelasan tentang ISIS, mereka tidak berbicara tanpa dasar. Mereka punya sumber-sumber yang bisa dipercaya. Mereka tidak hanya mengandalkan berita koran dan internet, tapi mereka memiliki sumber-sumber terpercaya yang mendasari penjelasan dan fatwa mereka seputar ISIS ini. ISIS. Apa itu ISIS? Islamic State of Iraq and Syam. Itu kepanjangannya dalam bahasa Inggris. Negara Islam di Irak dan Syam. Negara Islam jelas. Irak juga jelas yaitu negara yang dulu pernah dikepalai oleh siapa? Saddam Hussein ya, rahimahullah taala. Adapun Syam adalah sebuah wilayah di sebelah utara jazirah Arab yang saat ini ditempati oleh Suriah, Jordania, Lebanon, Israel dan Palestina. Wilayah yang ditempati oleh kelima atau enam negara ini disebut sebagai Syam. Jadi ISIS adalah sebuah negara atau yang mengaku sebagai negara Islam dan saat ini menguasai sebagian Irak dan sebagian Syam. Tidak Irak sepenuhnya juga tidak Syam sepenuhnya. Bahkan untuk Syam yang sudah dia kuasai hanyalah sebagian dari wilayah Suriah. Namun ISIS tidak hanya mencukupkan diri dengan Irak dan Syam saja. Dalam sebuah rencana jarak jauh mereka, rencana jangka panjang mereka, mereka sudah membuat peta. Kira-kira negara mana saja yang ke depan diproyeksikan akan menjadi bagian dari oleh ISIS. Ya sayang sekali saya tidak bisa menampilkan apa eh, PowerPoint karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Tapi gampangnya ISIS ingin melebarkan sayap ke semua wilayah yang sekarang dikenal sebagai dunia Islam, al-alam al-islami. Ya. Jadi dari al-gharb al-islami, ya dari barat Islam, dari negara-negara Afrika Utara, termasuk negara-negara Afrika yang mayoritas muslim. Kemudian Mesir, Sudan, beralih ke Syam, Jazirah Arab, Yaman, India, Pakistan, Afghanistan sampai turun ke Malaysia, Thailand Selatan dan Indonesia semuanya. Itu cita-cita mereka seperti itu. Nah sekarang kita yang di Indonesia boleh harap-harap cemas. Ya. Sekarang kita berharap akan dicaplok oleh ISIS atau kita berharap jangan sampai naudzubillah kita masuk dalam wilayah wilayah ISIS. Kira-kira pilih mana Pak? Pilih pundi Pak? Aceh gabung ISIS kenapa tetap kalah Indonesia memiliki? NKRI harga mati itu kembali ke pembahasan kita nanti. Kalau memang sekiranya ISIS bagus dan bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita depan setuju untuk bergabung, kenapa tidak? Kalau memang sekiranya bergabung itu bagus, kembali kepada apa? Seperti Islam zaman dulu nggak dibatasi oleh wilayah-wilayah negara, semuanya jadi satu. Kalau memang seandainya ISIS itu bagus, nah ini sekarang yang ingin kita bahas sekarang. Kita akan bahas apakah ISIS itu bagus, syari, atau jelek dan melanggar aturan-aturan syariat Islam sehingga kita nggak boleh bercita-cita untuk bergabung dengan ISIS. Panitia sudah membuat kesimpulan di sini. Mereka membuat judul kajiannya bahaya paham ISIS terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kesimpulan panitia yang barangkali mereka sudah melakukan kajian sehingga kesimpulan seperti ini. Bapak-bapak tadi di depan dalam sambutan mereka juga sudah membahas tentang sikap mereka terhadap ISIS dan saya meyakini mereka juga juga sudah melakukan kajian dalam masalah ini. Namun saya sebagai pemateri saya tidak ingin langsung mengatakan bahwasanya ISIS itu sesat. Tapi saya ingin mengajak berhadirin sekarang untuk flashback. Mundur ke belakang. Mengikuti alur ilmiah. Mengenal dulu isi seperti apa baru kemudian kita hukumi nanti bersama-sama. Agar kita jangan sampai mengatakan kenapa kita sampai kepada keputusan ini kepada vonis ini. Padahal belum pernah membahas tentang isi seperti apa kenalan saja belum. Kok sudah begitu mudah menghukumi dan memfonis. Maka kita ingin menempuh jalur yang ilmiah. Tentunya ISIS adalah salah satu fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah di antara peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi dan sudah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW menyinggung akan terjadi ABC. Munculnya kelompok-kelompok yang membingungkan. Yang membuat umat Islam pecah dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bagaimana sikap kita yang benar terhadap isu-isu seperti ini. Di antara sikap yang perlu dikedepankan dalam masalah ISIS dan dalam menghadapi isu-isu sejenis adalah hendaknya kita senantiasa hati-hati, pelan-pelan dan sabar. Jangan mudah-mudah menilai, jangan mudah-mudah memfonis, juga jangan mudah-mudah tersulut oleh api fitnah. Tidaklah lemah lembut hati-hati itu masuk dalam suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap lemah, lemah lembut itu tercabut dari suatu urusan kecuali dia akan membuat buruk urusan itu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Al-Mustawrid Al-Qurashi radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya taqumu as-sa'atu war-rumu aktsarun nas. Kiamat akan datang saat orang-orang Romawi menjadi penduduk bumi yang paling banyak. Maka mendengar hadis ini Amr bin As mengatakan, "Wahai al-mustawrid al qurasyi hati-hati dengan ucapanmu. Jangan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka al-mustawrid mengatakan, "Saya enggak bohong. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dengan telinga saya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu, kata Amr bin As. Kalau memang benar beliau mengatakan seperti itu, saya tahu sebabnya. Karena li'annahum ahlamun nasi 'inda fitnah wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Karena orang-orang Romawi ini adalah orang-orang yang paling sabar dalam menghadapi fitnah. Yang paling berakal, paling hati-hati, paling sabar dalam menghadapi apa? Huru hara. Menghadapi konflik. Dan mereka adalah orang yang paling mudah bangkit setelah tertimpa musibah. Itu sifat orang-orang Romawi. Ya. Yang sekarang adalah bangsa Eropa. Amr bin As kata para ulama bukan ingin memuji orang-orang kafir. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwasanya hikmah, kebaikan, kebijaksanaan itu bisa diambil oleh seorang mukmin dari mana saja, termasuk dari orang-orang kafir. Dan bahkan sikap ini adalah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga umat Islam seharusnya yang lebih memiliki sifat ini daripada orang-orang kafir itu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Umat Islam itu begitu mudah tersurut, begitu mudah termakan oleh isu. Sehingga dalam sepanjang sejarahnya, termasuk di zaman kita sekarang, kalau kita melihat negara-negara yang konflik, itu semuanya negara-negara dalam dunia Islam. Lihat, Pak, Timur Tengah. Dari sejak zaman dunia dalam berita tahun 90-an sampai sekarang. Kapan berhenti konflik di Timur Tengah, Pak? Bangun sedikit, dihancurkan lagi. Bangun sedikit, dihancurkan lagi. Dalam revolusi Arab di Libya yang belakangan, itu infrastruktur yang menjadi korban itu nilainya sebanyak 240 juta dolar. 240 juta dolar bahkan mungkin 240 miliar dolar. Saya ragu angkanya. Tapi kalau kita ambil angka yang terkecil saja 240 juta dolar itu sudah banyak sekali. Itu sudah kira-kira seperempat APBN Indonesia. Hilang dalam beberapa bulan saja. Padahal mereka membangunnya puluhan tahun. Di Suriah sampai tahun 2014 Korbannya sudah lebih dari 200 ribu orang korban jiwa. Jangan tanya korban luka-luka. Di Libya sampai Muammar Gaddafi jatuh, 50 ribu umat Islam menjadi menjadi korbannya. Sebabnya apa? Tersulut oleh sebuah peristiwa kecil Pak di di mana? Di Tunisia. Seorang pemuda yang bernama Muhammad al Azizi, Seorang pedagang asongan. Jual buah, jual sayur. Gerobaknya direbut oleh polisi pamong praja di sana. Maka dia membakar diri. Kemudian beritanya diekspos oleh berbagai media. Dan akhirnya orang Tunis rame-rame menuntut turunnya presiden mereka. Dan mereka berhasil dalam hitungan bulan. Maka keberhasilan dalam tanda petik ini diirikan oleh banyak-banyak negara lain. Maka terjadilah revolusi Arab yang oleh sebagian media disebut sebagai musim semi Arab, padahal nggak musim semi sama sekali di sana. Yang ada adalah saling tikam di antara umat Islam, perang saudara di antara umat Islam sendiri. Ya Pak, korban sebanyak itu hanya gara-gara tersulut oleh seorang pemuda yang membakar diri, bayangkan. Sementara Romawi, negara-negara Eropa sekarang adalah termasuk bagian belahan bumi yang paling kondusif dan paling yang paling aman. Mereka terus membangun, membangun, membangun, nggak pernah konflik. Kalau ada pemimpin yang salah, yang tidak aman, tidak boleh, tidak langsung mereka jatuhkan, tidak, tidak langsung mereka kudeta. Mereka tunggu sampai waktunya habis. Dan seharusnya umat Islam yang lebih dekat dengan sifat-sifat seperti ini karena itu semuanya adalah ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan mudah memponis sebelum mempelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi Dan jangan ikuti apa-apa yang kau tidak punya ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, kemudian pandangan kalian, indera mata kalian, hati kalian itu semuanya akan ditanya tentang semua ini. Jadi jangan mudah-mudah memfonis, apalagi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pembahasan saya akan saya bagi menjadi dua bab besar. Yang pertama adalah mengenal apa itu ISIS dan bagaimana sejarahnya, apa saja akidahnya. Kemudian yang kedua, mengetahui hukum Islam terhadap ISIS berdasarkan pendapat dan fatwa para ulama yang yang senior dan diakui oleh dunia. Itu insya Allah cukup untuk menjelaskan apa itu ISIS dan bagaimana sikap kita kepada ISIS. Yang ketiga hendaknya kita insaf adil. Jangan hanya gara-gara kita khawatir dicaplok ISIS, gara-gara nggak -gara senang dengan ISIS, akhirnya kita zalim dalam melakukan kajian terhadap ISIS. Data-datanya kita mark up, kita palsukan, kita besar-besarkan yang kecil, atau sebaliknya kita kecilkan yang besar-besar. Kita sebagai seorang muslim harus munsif, harus adil, nggak boleh zalim. ولا يجرمنكم شنآن قوم على على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب taqwa. dan jangan sampai kesalahan sebagian orang membuat kalian tidak adil kepada mereka. Boleh mereka salah, boleh mereka nggak jujur, boleh mereka zalim. Tapi jangan sampai kezaliman dan kesalahan itu membuat kita berbalik zalim juga kepada mereka. Sebagai muslim kita harus adil. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kalau mereka punya kebaikan kita sebut kebaikannya. Bahkan muazanah ya, dalam arti menyebutkan kebaikan mereka sebelum kita fonis. Itu adalah sebuah kewajiban dalam menilai sebuah kelompok atau sebuah jamaah yang ada. Jadi muazanah wajib saat menilai. Tidak wajib saat menjelaskannya kepada umat. Kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang peneliti sudah melakukan muazanah. Melihat kebaikan-kebaikan ISIS. Kemudian melihat keburukan-keburukan ISIS. Dikumpulkan datanya kemudian diolah. Dan sampai kepada satu kesimpulan, maka saat menyampaikan kepada umat tentang keburukan mereka, misalnya hasilnya adalah mereka buruk. Maka saat menyampaikan keburukan-keburukan ini, mereka tidak lagi harus untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi muazanah itu wajib saat kita melakukan penilaian, melakukan kajian, tapi tidak wajib saat kita menjelaskannya kepada kepada umat. Kemudian yang terakhir adalah kita hendaknya merujuk kepada para ulama senior dalam masalah ini. Ulama senior yang sudah dalam ilmunya, yang sudah tidak muda lagi, yang sudah makan asam garam kehidupan, banyak pengalaman. Itulah yang selayaknya menjadi rujukan kita dalam masalah-masalah genting seperti dalam isu-isu besar seperti ini, dalam urusan-urusan darah jihad kepada mereka hendaknya kita merujuk. Bukan kepada pemuda-pemuda yang dibesarkan oleh media. Dai-dai yang nggak punya ilmu tapi terkenal dan tersohor. Bukan itu yang menjadi rujukan kita. Yang menjadi rujukan kita adalah para ulama senior, para ulama besar yang sudah diakui dunia dengan kesalehan dan komitmen kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya masuk ke pengenalan kepada ISIS melalui sejarahnya. Sejarah akar ISIS atau akar sejarah ISIS dimulai dari tahun 2004. Saat Abu Mus'ab Az-Zarqawi mendirikan sebuah jamaah yang namanya Jamaah Tauhid wal Jihad. Jamaah Tauhid dan Jihad di Irak. Jamaah Tauhid wal Jihad ini adalah perwakilan dari Al-Qaeda di Afghanistan. Yang dipimpin oleh siapa? Usama bin Laden. Jamaah Tauhid wal Jihad berbaikat kepada Usama bin Laden sebagai amir. Jadi kedudukannya seperti jamaah Islamiyah di Indonesia. Al-Qaeda itu adalah organisasi internasional. Pusatnya di Afghanistan, Amirnya adalah Usama bin Laden saat itu. Kemudian di setiap daerah atau di setiap belahan bumi mereka punya cabang-cabang. Di Irak cabangnya adalah Jamaah Tauhid wal Jihad yang didirikan oleh siapa? Abu Musab Az-Zarqawi ini. Di Suriah mereka punya Jabhatun Nusrah. Sampai sekarang masih ada. Dan di Indonesia mereka punya JI jemaah Islam yang barangkali sebagian sebagian besar kita sudah pernah mendengar tentangnya dan kiprahnya atau polahnya kalau bisa kita katakan. Dan jamaah tauhid wal jihad ini dibentuk dalam rangka untuk melawan Amerika yang saat itu sedang apa sedang menguasai Irak sebelum mereka keluar dari Irak. Tahun 2004 mereka masih di sana. Maka karena mereka membawa panji melawan Amerika, maka jamaah Tauhid wal Jihad dengan cepat mendapatkan simpati dari masyarakat Irak. Maka mereka dengan cepat membesar dan mengikuti memiliki banyak pengikut. Tahun 2006, Abu Musab Zarqawi mendirikan Majlis Syura Mujahidin. Karena kelompok-kelompok yang melawan Amerika di Irak bukan hanya jamaah Tauhid wal Jihad saja ada faksi-faksi jihad yang lain. Dan maksud pendirian Majelis Syura Mujahidin adalah kalau sampai terjadi konflik perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok jihad di Irak, ada lembaga yang bisa mendamaikan mereka. Kemudian Abu Musab Zarqawi terbunuh pada tahun 2006. Dan dia digantikan oleh Abu Hamzah Al-Muhajir. Kemudian pada tahun yang sama masih 2006 Majelis Syura Mujahidin, Majelis Syura Mujahidin mendirikan ISI. E Namanya belum ISIS, masih ISI. Islamic State of Iraq. Kenapa? Karena wilayah kekuasaannya masih di Irak saja belum keluar kemana-mana. Jadi ini pertama kali ISIS memblokamirkan diri mereka sebagai sebuah negara Islam. Islamic State of Iraq. Ya, apa? isi Pak. Dipimpin oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Ini sebenarnya nama-namanya adalah nama-nama yang apa yang kita nggak tahu. Namanya yang benar siapa. Yang dipakai nama kunyah. Ini salah satu maksudnya agar apa? Agar nggak terdeteksi. Ya. Pakai nama kunyah. Kalau dicari KTP nggak ada itu namanya Abu Abu Umar Al-Baghdadi. Karena itu bukan nama asli mereka, Pak. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan menamai diri mereka, menggelari diri mereka dengan Abu Fulan. Nah, Fulan ini adalah biasanya nama anak laki-laki terbesar mereka. Nah, Abu Umar Al-Baghdadi itu biasanya punya anak namanya Umar yang paling besar. Tapi nama dia bukan itu. Jadi isi dipimpin oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Pada tahun 2010, Abu Hamzah Al-Muhajir dan Abu Umar Al-Baghdadi terbunuh dalam sebuah serangan Amerika di Irak. Maka Abu Umar digantikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini yang sering kita kenal sebagai siapa? Sebagai amirnya ISIS, sebagai pimpinan ISIS. Siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi yang merupakan pimpinan kedua dari dari ISIS. Masih ISIS, belum ISIS. Tahun tahun 2013 mereka melebarkan sayap ke Suriah Tentunya kita mengetahui bahwasanya sejak tahun 2011 ya, Suriah masuk dalam konflik besar. Suriah itu dipimpin oleh seorang yang namanya Bashar al-Assad. Ini nggak punya Islam tapi dia nggak punya hubungan sama sekali dengan Islam. Namanya saja Islam ya, Bashar al-Assad. Tapi kerjaannya menghancurkan Islam dan menindas umat Islam di sana. Yaitu umat Islam yang ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena dia adalah seorang pengikut Nusairiyah. Nusairiyah adalah sebuah sekte yang dikafirkan oleh para ulama semuanya. Sepakat, para ulama sepakat. Dia adalah seorang yang nggak punya hubungan dengan Islam. Maka di sana rakyat Suriah yang sudah gatel dengan kezaliman Bashar al-Assad ingin menjatuhkan Bashar al-Assad. Maka terjadilah pemberontakan kepada Bashar al-Assad dan tentunya umat Islam boleh untuk melawan pemimpin yang kafir. Tapi dengan syarat mereka harus punya kekuatan yang cukup untuk bisa menggulingkan pemimpin yang kafir itu. Dan itu yang sayangnya tidak terjadi di, di Suriah. Karena Bashar al-Assad ini sangat kuat secara militer. Suriah itu luas tanahnya kira-kira hanya sepuluhnya Libya. Tapi mereka punya kekuatan sebanyak 10 kali lipat kekuatan militer Libya. Maka penduduk Suriah berpikir mereka akan bisa menjatuhkan Bashar al-Assad dalam waktu hitungan bulan. Seperti yang terjadi di Tunisia, di Mesir, di Libya, dan juga di Yaman. Namun ternyata yang terjadi tidak seperti itu karena Bashar al-Assad sangat kuat. Dan sampai sekarang mereka masih berjibaku melawan Bashar al-Assad dan pada tahun 2013 ISI, ya, melebarkan sayap ke ke Suriah. Ini kisahnya seperti itu. Kemudian mereka karena sudah masuk ke wilayah Syam, ya, Suriah termasuk Syam. Maka mereka melebarkan nama mereka menjadi ISIS. Islamic State of Iraq and Syam. Ini kisahnya sampai akhirnya mereka memiliki negara yang mereka akui sebagai sebagai negara Islam dan bernama ISIS. Namun tentunya kita sudah ketahui tadi bahwasanya di Suriah sudah ada perwakilan Al-Qaeda yang namanya adalah Jabhatun Nusrah. Jadi masuknya isi ke Suriah ini sebenarnya mengherankan Karena mereka bukannya melawan Bashar al-Assad di Damaskus, ibu kota Suriah. Tapi mereka justru malah mengklaim wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan oleh para faksi-faksi yang ingin menggulingkan Bashar al-Assad. Siapa yang nggak panas? Mereka yang capek-capek melawan Bashar al-Assad tiba-tiba ketika isi masuk diklaim ini adalah wilayah kekuasaan kami. Ditambah kekejaman mereka, sikap bengis mereka dalam menghukum orang yang salah, termasuk juga dalam membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti pendapat mereka. Maka Jabhatun Nusrah yang diwakili oleh Aiman Al-Zawahiri mengatakan bahwasanya kami nggak ada hubungan sama sekali dengan ISIS. Jabhatun Nusrah tidak di bawah ISIS dan kami berlepas diri daripada daripada ISIS. Siapa itu Aiman Al-Zawahiri, Pak? Aiman Al-Zawahiri adalah amir dan pimpinan Al-Qaeda peninggal Usama bin Laden. Jadi Aiman Al-Zawahiri secara resmi mengatakan bahwasanya Al-Qaeda jangan dibawa-bawa oleh ISIS. Kita bahkan sudah dengan mudah mengetahui ya, mungkin bahwa yang di militer, di kepolisian sudah mengetahui bagaimana salahnya saudara-saudara kita di jamaah Islamiyah. Dan Al-Qaeda secara umum. Ya. Nah ini, ini ISIS ini lebih parah daripada Al-Qaeda itu. Sampai-sampai orang-orang Al-Qaeda jijik sama ISIS. Pak. Bahkan Aiman Al-Wahir mengatakan bahwasanya ISIS ini adalah Khawarij kontemporer. Khawarij zaman ini adalah ISIS. Padahal ya Al-Qaidah sendiri, Aiman Tuahiri sendiri dihukum oleh banyak ulama di zaman kita sebagai sebagai khawarij. Jadi kalau kita ingin mengatakan, jadi ISIS ini adalah kelompok yang betul-betul ekstrim. Yang sampai Al-Qaeda sendiri tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari dari Al-Qaeda. Maka ketika Aiman hiri dan Al-Qaeda mengatakan berlepas diri dari dari ISIS, mulailah terjadi gesekan ya konflik antara apa namanya antara ISIS dengan faksi-faksi yang ingin menggulingkan Bashar al-Assad. Jadi saling perang di antara mereka, saling tikam di antara mereka sehingga saat ini Bashar al-Assad nyaman ya, enak-enakan di Damaskus gak ada yang menyerang dia dan yang terjadi adalah apa? Adalah konflik bersenjata antara ISIS dengan orang-orang yang ingin menggulingkan Bashar al-Assad. Maka tidak mengherankan kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ISIS ini adalah salah satu operasi intelijen. Mungkin Pak John Hendry lebih paham masalah itu, nanti beliau bisa tambahkan penjelasannya mungkin. Ya. Sebagaimana diakui oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton. Dia yang mengatakan bahwasanya ISIS adalah buatan kami. Jadi maksudnya jelas mereka sudah berhasil sejauh ini. Bashar Asad yang ingin dijatuhkan nggak diserang lagi. Justru yang terjadi adalah terpecah belahnya faksi-faksi yang ingin menjatuhkan Bashar Bashar al-Assad. Kemudian pada tahun 2014, ya, belum lama ini, ya, tahun 2014, Abu Bakar al-Baghdadi sebagai amirnya ISIS, sebagai pimpinannya ISIS, merubah nama negara menjadi IS, Islamic State. Ad-Daulah Islamiyah tanpa embel-embel Irak, tanpa embel-embel Syam lagi. Dan ini mencerminkan rencana besar mereka. Bosnya mereka tidak hanya ingin bertahan di Irak dan Syam, tapi ada maksud untuk melebarkan sayap ke berbagai dunia Islam. Jadi mulai dari ISI, e ya, Islamic State of Iraq, karena masih di Irak. Kemudian melebar menjadi apa? E, ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syam. Ya. Dan terakhir nama resmi mereka adalah IS saja. Ya. Islamic State. Ad-Daulah Al-Islamiyah. Nah, jadi ini kira-kira uh, sejarah ISIS sampai tanggal tahun 2014 ya. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar bahwasanya Abu Bakar Al-Baghdadi sudah meninggal. Mungkin ada yang dengar juga. Tapi saya tanya ke Pak John Henry tadi katanya belum konfirm, ya belum terkonfirmasi ya. Jadi nggak masalah kita cukupkan sejarahnya sampai tahun 2014 saja yang jelas sampai sekarang ya ISIS masih ada di Suriah dan Syam ya. Masih ada di sana dan juga berusaha untuk melebarkan sayap menuju ke negara-negara lain. Setelah kita mengenal sejarah ISIS secara singkat, kita akan masuk kepada pembahasan apa saja akidahnya ISIS itu. Apa saja keyakinan yang dimiliki oleh ISIS ini. Keyakinan yang pertama mereka mengklaim bahwasanya pimpinan mereka adalah khalifah yang wajib dibayar oleh setiap muslim di atas muka bumi ini. Mereka mengklaim bahwasanya Abu Bakar Al-Baghdadi dan sebelum itu Abu Umar Al-Baghdadi adalah khalifah sebagaimana dahulu dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Seperti mereka membawahi umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa disekat-sekat oleh wilayah-wilayah dan negara-negara. Jadi dimanapun umat Islam berada, wajib bagi mereka untuk membaiat Amir dan pimpinan ISIS ini. Dan ini adalah kebiasaan kelompok Khawarij dari zaman dahulu. Sepanjang sejarah Islam sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai khalifah atau bahkan mengaku sebagai al-mahdi sebagai ratu adil untuk apa untuk menumbuhkan kembali impian umat Islam mereka melihat kondisi umat Islam sudah sedemikian parah maka perlu ada ratu adil yang dimunculkan sehingga mereka kembali semangat lagi dan itu yang terjadi pada Abu Bakar al-Baghdadi pada zaman kita ini sekarang kita katakan, kalau yang dimaksud oleh ISIS adalah mereka ingin punya khalifah. Mereka ingin punya khilafah. Daulah Islamiyah menguasai seluruh alam dunia, seluruh alam Islami atau dunia Islam, maka mereka sudah mimpi di siang bolong. Karena yang namanya khilafah ya, dengan model seperti ini ya, membawa umat Islam dari ujung ke ujung. Ya itu umurnya hanya 30 tahun saja. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim saya rasa ini, ya, maaf hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Al khilafatu fi ummati 30 sana, thumma mulkun ba'da dhalik. Ya, khilafah pada zaman saya itu hanya sebanyak 30 tahun saja. Kemudian setelah itu sistem pemerintahan umat Islam akan menjadi kerajaan. Dalam riwayat yang summa yu'tillahul mulka man yasha. Setelah 30 tahun yang akan terjadi adalah sistem kerajaan, Dan sistem kerajaan itu Islami. Sudah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah terjadi pada generasi awal umat Islam. Muawiyah itu raja. Beliau bukan khalifah. Raja-raja setelah beliau juga raja. Ya. Karena mereka memerintah setelah 30 tahun dari kematian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ISIS memimpikan ada khilafah dengan kriteria seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka mereka adalah mereka sudah bermimpi di siang bolong. Itu nggak ada. Yang paling besar yang bisa kita berikan kepada mereka, adalah wilayah yang saat ini sudah mereka kuasai. Karena dalam Islam, karena dalam Islam, kalau seorang pemimpin sudah berdaulat di suatu tempat, sudah menguasai tempat itu secara de facto atau de jure. Jadi sudah diakui oleh bangsa-bangsa lain atau secara de facto mereka sudah menguasai tempat itu, militer menguasai itu, kepolisian menguasai situ maka mereka dianggap sebagai pemimpin yang sah. Jadi kita katakan pada pada ISIS bahwasanya saat ini negara-negara Islam itu sudah menjadi negara-negara yang mandiri dan saling hormat di antara mereka. Maka nggak boleh tiba-tiba Anda datang mengklaim bahwasanya kalian semuanya ada di bawah kekuasaan kami. Apalagi mereka sendiri untuk Irak dan Syam belum beres masih konflik dengan Jabhatun Nusrah, dengan Ahraru Syam, dengan katibah ini dan itu. Maka bagaimana mereka mengharapkan mau diakui oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, sementara urusan mereka di Syam dan Irak sendiri pun masih belum masih belum beres. Tapi intinya mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar al-Baghdadi dan Amir mereka yang akan datang adalah khalifah yang harus dibayar oleh setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ini yang pertama. Akidah mereka yang kedua terbangun dari akidah yang pertama. Mengkafirkan setiap muslim yang tidak mau membaiat khalifah mereka. Jadi Pak, kita-kita ini yang di Indonesia sudah diajak berbaiat kepada mereka. Kemudian kita nggak mau. Kita katakan kepada mereka, enggak. Pemimpin kami adalah Pak Jokowi Habibullah Ta'ala. Maka bagi mereka kita sudah kafir. Halal darah kita bagi mereka, Pak. Maka nggak heran kalau mereka itu begitu mudah menumpahkan darah. Seperti yang saya katakan tadi. Yang saya contohkan tadi. Orang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Suruh bunuh. Dan itu persis yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya. Ada seorang sahabat yang membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah saat ditegur, wahai Rasulullah, dia takut pedang saya bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Afala syaqaqta qalbahu?" Apakah engkau sudah membuka dadanya sehingga tahu bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pada pedang ini. Dimarahi besar-besaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang mereka lakukan juga salah. Kita sudah kita sudah sudah disebutkan tadi oleh Pak John Henry bahwasanya Jihad Nabi Muhammad SAW bukan seperti itu. Nggak membunuh serampangan, nggak mengkafirkan serampangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iza qala Iza kafara rajulu akhah, faqad ba'a biha ahaduhuma." Kalau ada seorang muslim yang mengkafirkan saudaranya yang lain, mengatakan si fulan kafir, maka urusannya antara dua pilihan. Kalau yang difonis kafir memang benar-benar kafir, maka berarti dia sudah benar. Jadi yang memfonis kafir benar. Karena yang difonis kafir memang betul-betul dia berhak untuk difonis kafir. Tapi kalau seandainya fonis itu meleset, ternyata yang difonis kafir masih seorang muslim. Belum keluar dari Islam. Maka seorang di antara keduanya harus mengambil kekafiran itu. Jadi kekafiran akan berbalik kepada orang yang yang memfonis. Ini ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita sebagai Muslim nggak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Illa antarau kufran bawahan, indakum minallahi fihi burhan." Nggak boleh mudah-mudah mengkafirkan. Kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang nyata, kasat mata jelas-jelas terlihat. Dan ada dalilnya yang jelas dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW Baru saat itu setelah iqamatul hujjah ya. Dan ini urusannya para ulama. Bukan urusan kita-kita yang nggak paham banyak tentang agama. Kalau para ulama senior sudah berbicara, oh si fulan memang kafir. Seperti dalam kasus Bashar al-Assad. Ya. Ulama senior di seluruh dunia mengatakan Bashar al-Assad kafir. Maka saat itu baru kita boleh mengkafirkan seorang muslim yang mengaku sebagai muslim. Hati-hati karena kalau sampai salah maka kita yang kafir. Akidah yang ketiga, menghalalkan darah setiap orang yang tidak mau membaiat khalifah mereka. Jadi yang pertama, setiap orang di atas muka bumi harus membaiat khalifah mereka. Kalau tidak berarti kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Jadi ini Tiga akidah yang sebagiannya terbangun di atas sebagian yang lain. Berurut-urutan. Maka yang terjadi setiap orang yang menyelisih mereka, yang tidak mau taat pada khalifah mereka, dengan sangat mudah akan dialirkan darahnya. Ditembak, dibunuh, bahkan disiksa. Maka nggak aneh kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang pilot, ya, ada seorang pilot dari Jordania yang dibakar dibakar di sebuah sangkar. Kita kalau nggak mengenal akidah mereka kita akan katakan bagaimana mungkin seorang muslim membunuh orang muslim yang lain mengucapkan la ilaha illallah dengan cara membakar. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Enggak boleh menyiksa dengan api kecuali hanya Allah yang punya api itu. Tapi mereka lihat bagaimana pertentangan mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka berani melanggar aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Lantas negara Islam seperti apa itu kalau kerjaannya melanggar aturan Nabi Muhammad SAW? Mungkin sudah ada yang sering melihat foto-foto kekejaman mereka, video kekejaman mereka, Kalau sudah bunuh orang, penggal kepalanya diarak, bawa keliling kota. Membunuh dengan cara apa direkam. Nanti ditampilkan di YouTube. Semua orang di dunia melihat. Sehingga orang-orang mungkin yang mau masuk Islam nggak jadi masuk Islam. Melihat kekejaman yang sedemikian, sedemikian nyata yang sungguh jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup di situ Pak. Para relawan nih, relawan-relawan yang membawa bantuan kemanusiaan Pak. Mereka bukan masuk untuk berperang tapi untuk membantu umat Islam yang yang sedang terlanda konflik. Dihadang, ya, direbut bantuan mereka bahkan dibunuh di situ. Ada banyak contoh-contoh praktek kekejian mereka yang lain termasuk membunuh anak-anak, membunuh wanita ya. Kemudian bahkan yang lebih parah lagi membom orang-orang yang sedang sholat Jumat di suatu masjid. Bayangkan. Ya. Orang sholat ya, di masjid jami Sholat Jumat dibom oleh mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita nggak boleh membunuh anak-anak. Suatu ketika ada sebagian sahabat yang salah. Ya. Para sahabat itu kadang-kadang salah. Tapi mereka udah nasihati, mendengar nasihat Rasulullah SAW. Ada sebagian mereka yang membunuh anak-anak orang kafir. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW karena itu nggak boleh. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mereka ini meskipun anak-anak, tapi mereka anak-anak orang musyrik. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, khiyarukum wa khiyarukum abna'ul musyrikin. Bahkan orang-orang terbaik di antara kalian, wahai para sahabatku, itu anak-anak orang musyrik. Abu Bakar As-Siddiq itu anaknya orang musyrik. Umar bin Khattab itu anak-anak orang musyrik. Maka apakah kalian mau bunuh mereka juga? Karena mereka anak-anak orang musyrik. Marah besar Rasulullah SAW kepada mereka dan mereka mau mengikuti nasihat ini. Beliau juga mengatakan kalau kalian melihat suatu masjid dan dan azan dikumandangkan sana maka jangan bunuh siapapun. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang di masjid, apalagi sedang sholat, sholat Jumat lagi. Inilah beberapa potret dari zaman ISIS yang terbangun di atas akidah mereka di mana mereka menghalalkan darah setiap orang yang tidak mau mengakui khalifah mereka. Kemudian yang keempat adalah mewajibkan setiap muslim untuk membatalkan bayat mereka kepada pemimpin negara mereka masing-masing. Berapa waktu yang lalu kita ramai di, di, disibukkan oleh sebuah video dari seorang Indonesia yang sudah bergabung di di ISIS. Siapa namanya Pak? Abu Abu Jandal, ya orang Malang sih dekat. Ya. Dia menantang bapak-bapak di TNI, bapak di Polri, menantang pemerintah Indonesia. Katanya kalau kalian nggak datang ke sini, kami yang nggak akan datang ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mengakui Indonesia. Dan bagi mereka, semua penduduk Indonesia harus membayar Abu Bakar al-Baghdadi dan harus mencabut bayat kepada pemimpin yang sah di negara Indonesia. Itu akidah mereka. Dan ini juga bertentangan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan, wasatakunu khulafa'u Suatu saat akan ada banyak khalifah yang jumlahnya banyak. Khalifah di sini maksudnya bukan seperti yang ada pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Tapi khalifah yaitu pengganti pemimpin sebelumnya. Karena khalifah itu adalah pengganti. Dan itu yang sudah terjadi pada zaman kita sekarang ya. Malaysia punya presiden sendiri. Indonesia punya presiden sendiri. Malaysia perdana menteri mungkin ya, perdana menteri Malaysia. Ya. Saudi Arabia punya raja sendiri. Kemudian eh, Jordania punya raja sendiri dan seterusnya. Masing-masing kerajaan dan negara ini sudah memiliki pemimpin yang sah dan masing-masing mereka terdapat perjanjian-perjanjian dan saling hormat di antara mereka. Maka sungguh lucu ya kalau kemudian muncul orang di tahun 2015 kemudian mengatakan Salim harus berbayat kepada pemimpin kami di Irak dan Suriah. Bahkan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Rasulullah kalau sampai ada lebih dari dua khalifah. Kalau terjadi bayat untuk lebih dari dua orang khalifah. Apa yang harus eh, yang harus kamu yang harus kami lakukan? Maka beliau mengatakan, "Tu al awwali fal awwal." Penuhi bayat orang yang pertama dan jangan ikuti bayat orang yang kedua. Jadi karena kita semua sudah bayat kepada pemimpin kita yang sah yaitu Bapak Joko Widodo hafizahullah taala, maka kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus katakan pemimpin saya adalah Bapak Joko Widodo dan kita doakan kebaikan untuk beliau. Dan jangan ikuti bayat orang yang meminta bayat untuk kali yang kedua. Jangan terima permintaan bayat dari Abu Bakar Al-Baghdadi dan dari ISIS. Karena itu melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, ida buya adi khalifatain akhirah min huma. Kalau sampai terjadi bayat antara kalau sampai terjadi bayat untuk dua orang, maka bunuhlah yang kedua, Pak. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau, kalau sampai terjadi dua orang memimpin untuk Indonesia ini, maka masing-masing pemimpin akan menggalang masa Semakin besar, semakin besar, suatu saat apa terjadi pertumpahan darah, korbannya akan sangat banyak. Maka Islam indah. Ya. Islam menutup pintu rapat-rapat. Dari awal sudah bunuh orangnya. Halal dalam Islam. Kalau sampai dia memecah belah umat Islam yang sudah berada di atas suatu soft, di atas atau di bawah seorang pemimpin yang sah. Islam nggak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, maka lebih baik kita korbankan satu orang daripada nanti terjadi pertumpahan darah yang besar di antara di antara umat Islam. Beliau mengatakan juga, "Faman arada an yufarriqa bain hadhihi al-ummah atau amru hadhihi al-ummah wa hiya jami' fadribuhu bis sayfi kainan man kana." Maka barang siapa yang ingin untuk memecahkan sof umat ini, ya, padahal sebelumnya mereka bersatu, maka bunuhlah dia dengan pedang siapapun orangnya, Pak. Jadi ini Pak hukum Islam. Ya. Jadi kalau ada upaya-upaya makar seperti ini, ada upaya-upaya kudeta ya, kepada pemimpin yang sah, maka ini adalah isyarat, bahkan bukan cuma isyarat, tapi ketegasan dari Rasulullah SAW bahwasanya pemimpin yang sah boleh untuk bertindak tegas kepada mereka. Kemudian yang kelima, ini sekaligus sebagai eh, mungkin kesimpulan ya, kesimpulan ketika melihat mudahnya orang-orang ISIS ya dalam mengkafirkan orang lain, menghalalkan darah orang lain dan setiap orang yang tidak mau ikut dengan negara yang mereka akui. Maka para ulama membandingkan semua sikap ini ternyata mirip dengan sebuah kelompok yang dahulu pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sejak 14 abad yang lupa sudah beliau sebutkan. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sejak waktu yang lampau beliau sudah mengetahui bahwasanya kelompok seperti ini akan muncul, akan ada di tengah-tengah umat Islam. Beliau pernah mengatakan, saya khruju fi akhir zaman kaum hudatha'ul asnan. Sufaha'ul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah akan muncul akan muncul di akhir zaman pemuda-pemuda yang suatu kaum yang umurnya masih muda. Tapi otak mereka bodoh. Mereka mengucapkan kata-kata terbaik termasuk ayat Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaan mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Hanya di mulut dan kerongkongan saya tidak pernah masuk ke dalam hati. Mereka keluar dari Islam Keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari binatang buruan. Jadi ini adalah isyarat dari Nabi Muhammad SAW akan munculnya kelompok seperti ini, Pak. Coba dilihat ya. Mereka semuanya anak-anak muda, Pak. Ya. Anak-anak muda yang rajin ibadah. Ngomongin ayat Quran, ya. ngomongin hadis Nabi Muhammad SAW. Rajin ibadah, Bahkan beliau mengatakan kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholatnya mereka, kalian akan merasa kerdil. Karena sungguh mereka rajin-rajin ibadah. Rajin baca Al-Quran. Tapi bacaan mereka, ibadah mereka tidak pernah masuk ke dalam hati sanubari mereka. tidak membuat hati mereka luluh dan lembut. Maka yang terjadi hati mereka kasar, kejam, dan sangat sadis kepada sesama sesama muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Sahal bin Hunayf ditanya oleh Yusair bin Amr. Wahai Sahal bin Hunayf, keduanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sahal bin Hunayf, apakah engkau pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang Khawarij? Maka Sahal bin Hunayf mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda akan muncul dari arah sana. Timur mana Pak? Timur Pak kalau kalau di Indonesia bukan timur ya. Eh, timur mana? Sini belakangnya. Beliau menunjuk ke arah timur laut. Mana timur laut? Sini ya. Hmm. Nabi Muhammad SAW berkata akan muncul dari arah sini. Saya beliau di Madinah. Akan muncul dari arah sini sekelompok pemuda yang bodoh, rajin ibadah, dan mereka keluar dari Islam dengan cepat. Maksudnya hadis ini dan arah timur laut yang ditunjuk oleh Sahal bin Hunayf dan sebelumnya oleh Rasulullah SAW adalah arah Irak. Arah Irak. Jadi arah timur laut dan itu yang disebut sebagai Najd ya, dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Orang kadang-kadang salah menafsirkan Najd sebagai Riyadh. Ya. Karena di sana ada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Katanya di lah fitnah. Padahal yang maksud dengan Najd ya adalah Irak. Karena Najd artinya adalah dataran tinggi. Ya. Dan itu mencakup Riyadh juga termasuk wilayah timur dan timur laut Jazirah Arab. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Jadi kelompok seperti ini sudah muncul dan kalau kita melihat sejarahnya tadi munculnya dari apa dari dari Irak. Karena pertama kali mereka memproklamirkan sebagai sebagai sebagai ISI, Islamic State of Iraq. Ya barangkali eh, paparan ini membuat kita sudah mengenal eh, ISIS sejarahnya seperti apa, akidahnya seperti apa. Dan sekarang saya akan uh, berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu fatwa para ulama pada zaman kita ini. Namanya Pak, Irak dan Syam itu adanya di sana. Tidak dekat dengan kita, maka pantas bagi kita untuk merujuk pada ulama-ulama yang ada di sana. Atau berada tidak jauh dari wilayah konflik yang di sana. Maka kita akan sebutkan beberapa fatwa dari para ulama di Arab Saudi, juga dari Syam, dan juga dari Irak. Ulama-ulama Arab semuanya. Para ulama ini mengatakan mereka adalah orang-orang khawarij kontemporer. Mereka nggak berselisih dalam hal ini, Pak. ISIS itu khawarij kontemporer. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka. Jadi kalau seandainya mereka betul-betul menantang Indonesia, boleh bagi Indonesia untuk memerangi mereka, Pak, dan Indonesia jihad dalam hal ini. Para tentara yang dikirim itu mujahidin fisabilillah. Karena menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Pemimpin mereka, pemimpinnya Al-Baghdadi yaitu Aiman al wahiri sendiri nggak mengakui mereka. Al-Qaeda jijik melihat mereka. Bagaimana dengan kita para ahlu sunnah wal jamaah? tidak boleh berperang di bawah panji mereka dan tidak boleh menisbatkan diri atau menggolongkan diri kepada mereka. Mengatakan, saya adalah anggota ISIS. tidak boleh, haram hukumnya. Dan yang sudah terlanjur masuk, harus keluar. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Sa'ad al-Sisri pernah ditanya dalam masalah ini. Bagaimana hukumnya saya keluar dari ISIS? Padahal untuk keluar saya diancam, diancam dibunuh oleh mereka. Dan itu selalu mereka lakukan untuk orang-orang yang keluar dari ISIS. Fatwa beliau, kamu harus keluar bagaimanapun caranya, dan kalau perlu kamu bunuh pimpinan kamu itu. Dan sebanyak mungkin dari mereka dengan harapan Allah mengampuni dosamu yang telah masuk ke dalam kelompok yang yang tidak benar ini. Ini fatwa Syekh uh, Sa'ad Syifri hafizahullah taala salah seorang ulama senior di Saudi Arabia. Tidak ada seorang pun ulama dari Syam yang diakui, yang sudah di apa namanya yang sudah ditazkiyah oleh para ulama yang mengakui ISIS sebagai kelompok yang baik. Bahkan seorang pakar pendidikan di Arab Saudi, Dr. atau profesor Abdul Karim al Bakar, menceritakan. Setiap saya ketemu dengan mahasiswa, dengan ustadz-ustadz, dengan dai-dai, dengan syekh-syekh dari Sam, dari Suriah, selalu, saya selalu bertanya tentang bagaimana itu ISIS dari Orang yang melihat aksi mereka langsung. Dan gak ada seorang pun yang memuji mereka. Semuanya hanya menyebutkan kisah-kisah tragis yang dihadapi oleh umat Islam gara-gara masuknya ISIS ke wilayah mereka itu. Jadi orang awam, para ulama semuanya sepakat dalam masalah ini. Ya. Kemudian tujuan didirikannya ISIS adalah untuk mengacaukan Suriah dan melemahkan perjuangan orang-orang yang ingin menjatuhkan Bashar al-Assad di sana. Itu yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi masuk ke wilayah yang sudah dikuasai, mereka caplok, mereka bilang ini wilayah kami. Akhirnya perang dengan sesama muslim. Bashar al-Assad selamat gak pernah nggak pernah diserang lagi. Iya. Kemudian seorang ulama mengatakan bahwasanya ISIS itu ada tiga kelompok. Ini penting. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul berakidah takfiri dari asalnya. Takfiri artinya mudah mengkafirkan orang lain, Pak. Dan di Indonesia kelompok seperti itu juga ada. Mudah mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan polisi, mengkafirkan TNI. Ya. Jadi kelompok pertama adalah orang-orang yang betul-betul memang akidahnya akidah takfiri. Itu ada di sana banyak sekali. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang intelijen. Lintas negara yang juga ikut-ikut berpenampilan jenggot, cingkrang ya. Tapi mereka sesungguhnya adalah orang-orang intelijen yang sedang yang sedang beroperasi. Di antara yang disinyalir di Irak adalah bahwasanya ISIS ini juga ditunggangi oleh orang-orang Hizbul Partai Ba'ath yaitu partai komunis yang dahulu menguasai Irak saat Saddam Hussein berkuasa. Jadi banyak di antara orang-orang ISIS ini adalah orang-orang Hizbul Ba'as yang ingin merebut kembali kekuasaan mereka. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang lugu. Pemuda-pemuda yang niatnya baik, mukhlisin, Islam. Mereka tahunya jihad itu bagus. Sekarang ada jihad di, di Suriah, maka saya berangkat ke sana. Orang-orang lugu yang sangat disayangkan nggak paham, saking lugunya nggak paham dengan yang namanya operasi intelijen, nggak paham akidah Islam secara secara umum. Nah maka kita nggak boleh juga mengenalisir ISIS ini. Mereka bermacam-macam ya. Makanya tadi kisah yang uh, siapa Abu Abu Abdul Malik Asuri yang saya sebutkan kisahnya di depan tadi, dia nggak setuju. Kalau dikatakan bahwasanya ISIS itu adalah sepenuhnya operasi intelijen. Karena katanya saya mengenal di sana ada orang-orang yang betul-betul ikhlas. Inginnya jihad, ini menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan, iya mereka bukan orang intelijen, tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang lugu. Dimanfaatkan. Seperti juga yang terjadi di, di berbagai belahan dunia. Banyak orang-orang yang lugu atas nama jihad, tapi sesungguhnya dia sedang dipakai untuk menghancurkan Islam, untuk memperburuk citra Islam. Sehingga akhirnya dakwah Islam dipersulit di mana-mana. Ya. Donasi untuk lembaga-lembaga Islam diputus. Seperti yang sudah pernah kita alami dahulu. Ya. Sebagian ulama mengatakan mereka itu adalah gerombolan, bukan negara. Mereka itu adalah gerombolan penjahat, bukan negara. Mereka melakukan pencurian, merampok harta umat Islam demi memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Yang mereka lakukan adalah kerusakan bukan jihad. Ifsadun la jihad. Mereka merusak, mereka tidak berjihad. Dan tidak datang kecuali dengan kerusakan dan keburukan saja. Dan yang terakhir, mereka e, menyerupai khawarij yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dan kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi sekitar kita katakan mereka adalah khawarij kontemporer atau khawarij modern dengan kesepakatan para ulama semuanya. Sahid, masa yang disebutkan yang buruk-buruk semua sih? Oh, nanti ada yang nggak rela. Makanya kita katakan agar agar insaf, ya, agar adil, ya kita sebutkan juga beberapa contoh kebaikannya. Ya. Di antara kebaikan ISIS adalah membantu rakyat Irak melawan Amerika. Ya. Itu yang membuat mereka mendapatkan pengikut yang banyak karena aksi mereka sangat populis. Ya. Mudah mendapatkan simpati dari rakyat Irak. Ya. Kemudian mereka juga membantu rakyat Suriah Katanya ya, tapi ini kita ragukan karena ternyata mereka justru malah menghancurkan perjuangan rakyat Suriah dalam menjatuhkan Bashar al-Assad yang sudah boleh untuk dijatuhkan. Mereka katanya memberlakukan syariat Islam, Pak. Jadi ya tontonan-tontonan yang nggak benar TV-TV di razia dari rumah-rumah penduduk Irak dan Suriah. Tapi kadang-kadang ngawur ya. Kadang-kadang ngawur. Contohnya kalau ada orang merokok ya, itu semua mereka pernah ada yang dipenjara 25 tahun gara-gara merokok. Kemudian di antara kebaikan ISIS adalah mereka membantu rakyat Irak untuk melawan Syiah di Irak. Karena e, di Irak itu sekarang kekuasaannya dipimpin oleh orang-orang Syiah. Jadi peninggal Saddam Hussein Irak diserahkan oleh Amerika kepada orang-orang Syiah. Dan di antara kebaikan yang dimiliki oleh uh, ISIS adalah mereka membantu perjuangan rakyat Irak melawan Syiah di sana. Namun kalau kita bandingkan ya kebaikan-kebaikan yang beberapa ini ya bisa kita hitung dengan jari ini tentunya tidak sebanding dengan eh, keburukan-keburukan uh, mereka yang sangat banyak. Karena poin-poin baik ini tidak membuat para ulama merekomendasikan mereka. Tetap ponis akhirnya adalah mereka disebut sebagai khawarij modern yang harus diwaspadai oleh semua orang dan kita tidak boleh menisbatkan diri atau berjihad di bawah panji mereka. Poin terakhir adalah solusi. Setelah kita mengetahui sikap dan fatwa para ulama terhadap ISIS, maka apa yang perlu kita lakukan sekarang ya? Yang pertama adalah hendaknya kita menyadari bahwasanya ISIS ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW saat menjelaskan fitnah akhir zaman, beliau juga jelaskan solusinya apa. Beliau pernah bersabda, "Usikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abd." فإنه man ya'ish minkum fasayarah tilafan katira." Saya wasiatkan kalian untuk taat dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun dia adalah seorang budak. Itu indahnya Islam, Pak. Kalau sudah jadi pemimpin meskipun budak, meskipun dolim, meskipun salah, tetap kita harus taat. Karena orang-orang yang hidup setelah saya di antara kalian nanti akan mendapatkan perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini fitnahnya. Muncul kelompok-kelompok yang gak jelas, kelompok-kelompok sesat, ya, akidah-akidah yang menyimpang. Maka apa solusinya? Beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Pegang sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pertahankan, jangan lepas. Caranya bagaimana Pak? Dengan mempelajari ajaran Nabi Muhammad SAW yang murni. Wasiat saya, setiap muslim kalau bisa punya Sahih Bukhari Pak. Satu kitab saja Sahih Bukhari, baca satu hari satu hadis saja. Agar kita tahu indahnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Indahnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan gak bingung. Bingung ini kok kelompok ngaku benar. Kelompok sana juga ngaku benar. Padahal kata Nabi Muhammad SAW yang selamat cuma satu. Kalau mau selamat, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pelajari ilmu beliau dari sumbernya yang otentik. Pak. Yaitu apa? Buku yang bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Sahih Bukhari sudah. Itu yang paling sahih. Semuanya sahih dan bersambung ke Rasulullah SAW. Jadi kita nggak usah bingung nanti ini perkataan ulama lagi ulama lagi enggak. Saya ingin langsung perkataan Rasulullah SAW. Insya Allah dengan begitu kita akan punya gambaran yang jelas tentang Islam itu seperti apa. Islam yang murni yang dahulu ditinggalkan dan diwariskan oleh Rasulullah SAW. Juga para juru dakwah ya para ustadz ya, Para dai semuanya harus bahu bahu membahu untuk berdakwah dengan lebih giat lagi. Karena ahlul batil tidak tinggal diam. Maka ahlul hak harus juga tidak boleh tinggal diam. Dan ini adalah sunnah kauniyah. Akan terus terjadi pertempuran. Akan terjadi apa? Rebutan antara hak dan batin. Maka ahlul hak nggak boleh kalah semangat mereka harus bekerja lebih giat lagi. Kemudian satu hal lagi bahwasanya e, pemikiran ya, akidah yang menyimpang itu termasuk fitnah yang berupa syubuhat. Pak. Fitnah itu dua macam, ada fitnah syahwat, ada fitnah Ya. Fitnah syubuhat itu cara mengobatinya adalah dengan ilmu. Kalau orang-orang ini dipenjara, Pak, oh tambah ini, tambah ngeyel mereka. Mereka akan mengatakan ini konsekuensi jihad saya, ini konsekuensi akidah saya. Nah, biasanya ya di penjara nggak nggak sembuh. Ya. Kecuali kalau di penjara sambil diajak diskusi. Ya. Dihilangkan syubhat yang ada di kepala dia itu. Hadirkan ulama, hadirkan para ustadz yang paham dalam masalah ini. Suruh diskusi, suruh debat. Itu caranya mengembalikan orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran seperti ini ke jalan yang benar. Dan sisa eh, sukses bisa kita ambil dari Saudi Arabia, Pak. Saudi Arabia itu dulu tahun 2003-2004 ya, 10 tahun yang lalu juga marak dengan yang namanya aksi-aksi terorisme, Pak. Bom di Riyadh, ya, bom di Mekah, di Madinah, di mana-mana ada banyak sekali. Karena mufti-mufti terorisme juga banyak di Arab Saudi. Ya. Meskipun itu ditentang oleh pemerintah. Nah, pemerintah Arab Saudi membentuk sebuah lajnah yang namanya lajnah munasahah. Ya lajnah uh, atau misalnya kita katakan komite penasehat. Para narapidana teroris dikumpulkan, ya. diajak diskusi satu persatu, Pak. Karena itulah solusinya. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang rujuk, ya, syubhat mereka hilang. Sehingga akhirnya Alhamdulillah saat ini pemerintah Saudi Arabia sudah uh, relatif ya nggak pernah menghadapi masalah itu lagi. Ya. Dan Alhamdulillah saya dengar juga uh, Polri juga sudah bekerja sama dengan uh, kepolisian Saudi Arabia dalam menanggulangi terorisme dan sejenisnya. Kemudian untuk pemerintah kami rekomendasikan untuk uh, tegas dalam masalah ini. Ya. Kita sudah jelaskan dukungan ayat-ayat Al-Quran, dukungan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa para ulama sehubungan dengan hal ini. Ya. Maka kalau ada yang ingin memecah belah umat Islam di Indonesia, ya, mengajak bayat kepada orang yang tidak pantas untuk diberikan bayat, maka hendaknya pemerintah bisa tegas dalam e, menyikapi mereka dan membuat langkah preventif. Jangan terlambat dan jangan menunggu mereka besar dahulu dan pemikiran mereka tersebar dengan lebih lebih luas lagi. Ya. Insya Allah kalau, kalau kita tegas dari sekarang ya, menutup situs-situs yang yang tidak bertanggung jawab ya, tapi tidak generalisir tentunya jangan sampai menghalangi dakwah Islam ya, tapi cukup yang ber, yang tidak bertanggung jawab yang menyimpang, yang batil, hendaknya yang seperti itu bisa ditutup dan tidak harus menunggu aksi. Ya. Karena saya dengar katanya pemerintah nggak bisa menindak kalau belum ada aksi terorisme. Seperti itu Pak Ji. Kalau masih pemikiran belum bisa ditindak katanya. Mungkin ya itu bisa didiskusikan lagi karena kalau kita biarkan nanti akan berkembang Pak. Kita akan capek nantinya kalau kita nggak e, tegas termasuk dalam e, membendung pemikirannya. Kalau menyikapi aksi itu kan sikap setelah terjadi kan, itu kan mengobati gitu. Nah langkah preventifnya seperti apa? Kita harus punya langkah preventif, jangan sampai e, kalah dua langkah, tiga langkah dengan dengan mereka. Ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan e, siang hari ini sudah jam 11.34 ya. Demikian e, semoga yang sedikit ini manfaat dan barokah. Wallahu taala alam صلوا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Anas Burhanuddin Hasibahullah Ta'ala atas ilmu dan juga faedah yang disampaikan pada pagi kali ini. Semoga apa yang telah beliau jabarkan pada pagi kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Hadirin hadirat yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Dan selanjutnya, sebelum acara usai, ada satu informasi yang perlu kami sampaikan kepada tamu undangan dari Muspika, Muspida, TNI, dan juga Polres untuk bisa hadir di tempat yang telah disediakan oleh panitia di utara masjid. Demikian, semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang kita tunaikan. Baik. Ini ada sebentar sebelum bubar, Bapak John Henry minta waktu berapa menit untuk menyampaikan satu silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah jelas tadi apa yang dapat saya sampaikan dari versi kita, eh, dari Polri dan TNI dan sebagai penyelenggara negara Kemudian beliau tadi ahlinya yang menelusuri sejarah ya, bagaimana timbulnya ISIS sehingga ada aksi yang dalam bentuk ISIS dan teroris. Saya bersaran kepada bapak-bapak semua buatlah keberlanjutan program. Nah, kalau nanti saya akan tahu dari dia nanti keberlanjutan program setelah acara ini, jadi bapak bisa buat program di tempat lingkungan di masing-masing. Pertama.